العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما راى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما راى سيئا فهو عند الله سيئا yang artinya berkata Abdullah bin Mas'ud sesungguhnya Allah melihat kepada hati-hati hamba inna Allah nazara fi qulubil ibad فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد maka Allah dapati hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik hati seorang hamba sebaik-baik hati manusia bahkan dikatakan khairu qulubil ibad fastafahu li nafsihi maka Allah telah memilih Muhammad untuk dirinya yakni diangkat menjadi nabi fabta'athahu birisadatihi kemudian Allah mengutusnya dengan membawa risalahnya ثم نظر ثم نظر في قلوب العباد kemudian Allah melihat kepada hati-hati hamba ba'da qalbi Muhammadin sesudah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam fawajada qulub ashabihi khaira qulubil ibad maka Allah dapati sebaik-baik hati hamba maka Allah dapati hati para sahabat hati para sahabat yakni para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad sebaik-baik hati hamba faj'alahum wuzara'a nabiyhi maka Allah telah menjadikan mereka sebagai pendamping nabinya yuqatiluna ala dini, mereka berperang atas dasar agamanya yakni untuk membela agama Allah perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu salah seorang sahabat besar menjelaskan kepada kita bahwa hati-hati para sahabat radhiyallahu anhum adalah sebaik-baik hati hamba karena itu karena itu Allah Subhanahu wa taala telah memilih mereka telah menjadikan mereka sebagai pembela nabinya yang mendampingi nabinya sallallahu alaihi wasallam berperang bersama beliau membela agamanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum perkataan Abdullah bin Mas'ud secara umum seluruh sahabat seluruh sahabat yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka adalah orang-orang yang melihat Nabi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada beliau dan mati dalam keadaan Islam atau iman inilah sahabat termasuk di dalamnya Muawiyah bin Abi Sufyan dan para sahabat lain Abu Hurairah kemudian Amr bin As Yazid bin Abi Sufyan Abu Sufyan sendiri dan seterusnya yang lebih tinggi dan lebih mulia dari mereka seperti Al-Khulafa Ar-Rashidin Al-Mahdiyin semuanya ini perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu Sekarang kita akan melihat akidah ahlus sunnah wal jamaah tentang para sahabat secara umum. Pada Sabtu yang lalu saya telah uh, membacakan sebagian perkataan dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal Sekarang saya akan membacakan perkataan Al-Imam Al-Muzani Al-Imam Al-Muzani adalah murid atau salah seorang murid terbaik Al-Imam Al-Syafi'i di kitab beliau Syarahus Sunnah beliau mengatakan tentang para sahabat wa yuqalu bi fadli khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu fa huwa afdalul khalqi wa الخلق ba'da an-nabiy sallallahu alaihi wasallam maka dikatakan yakni diyakini diimani <coughs> tentang keutamaan khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Beliau adalah seutama-utama makhluk dan sebaik-baik mereka sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani tidak ada yang lebih baik sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam selain dari Abu Bakar Siddiq, as Siddiqul akbar radhiyallahu taala anhu. Wa nusanni ba'dahu bil Faruq. Dan yang kedua sesudah Abu Bakar adalah Al-Faruq wa huwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhum. Yaitu Umar bin Al-Khattab, Umar Umar bin khattab radhiyallahu anhu. Fahuma wazira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya adalah wazir, teman pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. wa fi qabrihi dan teman berbaring Rasulullah SAW di kuburnya yakni kuburnya berdampingan Rasulullah SAW Abu Bakar dan Umar ini yang kedua wa nusallithu bizin nuraini Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan yang ketiga adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu Utsman bin Affan dikatakan Dhun Nurain yang mempunyai dua cahaya karena telah menikahi dua orang putri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kemudian wafat, kemudian Nabi menikahkan lagi dengan putrinya yang lain. Ya? Karena itu Uthman dikatakan Dhun Nurain yang mempunyai dua cahaya. Thumma bizil fadli wat tuqa' Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum jami'an kemudian orang yang mempunyai keutamaan dan ketakwaan itu yang keempat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum jami'an inilah uh, empat orang ini yang dikatakan dinamakan al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin urutannya seperti tadi baik itu urutan keutamaan kemuliaan dan ketinggian maupun urutan khalifah yang menjadi khalifah pertama dalam Islam adalah Abu Bakar yang kedua Umar yang ketiga Uthman yang keempat Ali radhiyallahu anhum jami'an jadi empat orang inilah yang disebut dalam hadis فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين tidak tertandingi keutamaan mereka empat orang ini kemudian al-imam al-muzani mengatakan thumma al-baqin min al-ashara alladhina awjaba lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jannah kemudian sisanya yang sepuluh orang ya. empat tadi kemudian ditambah enam Jadi 10 orang yang Rasulullah SAW telah mewajibkan bagi mereka surga. Yani wajib bagi mereka masuk surga telah diberi kabar gembira kepada mereka. 10 orang ini. Berarti setelah 4 orang tambah 6 orang. Ini sahabat-sahabat mulia yang memiliki keutamaan yang pertama-tama masuk Islam berperang dan menginfakkan harta sebelum kemenangan Eh, kota Mekah atau uh, perjanjian Hudaybiyah wa nukhlisu li kulli rajulin minhum minal mahabbati biqadri alladhi awjaba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min at tafdil dan kami mengikhlaskan diri dengan ikhlas mencintai mereka masing-masing dari mereka kita cintai sesuai dengan kedudukan martabat mereka sesuai dengan keutamaan mereka tidak boleh kita melebihkan melebihkan Uthman dari dari Abu Bakar al-Siddiq tidak boleh tidak boleh kita melebihkan Ali dari Abu Bakar al-Siddiq tidak boleh tidak boleh kita melebihkan Ali dari dari Umar misalnya tidak boleh kita mengikhlaskan diri mencintai mereka sesuai dengan martabat dan keutamaan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi Ya ini yang 10 orang. Kemudian Al-Imam Al-Muzani mengatakan thumma kemudian lisairi ashabihi min ba'dihim radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian seluruh sahabat-sahabat beliau sesudah mereka sesudah yang sepuluh orang ini wajib bagi kita mencintainya radhiyallahu anhum ajma'in kemudian al-imam mengatakan wa yuqalu bi diterangkan tentang keutamaan mereka berbicara tentang keutamaan kemuliaan ketinggian para sahabat ini merupakan keimanan dan akidah dalam Islam termasuk membesarkan Allah, membesarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, meninggikan syariat Allah, memuliakan kitab Allah. Wa yuqalu bi fadlihim. Diterangkan tentang keutamaan mereka, wa yuzkaru bi mahasini af'alihim. Disebut-sebut tentang kebaikan-kebaikan dari perbuatan-perbuatan mereka. Mereka ini wajib. Kita menjelaskan tentang keutamaan mereka. Menjelaskan tentang kemuliaan mereka. Menerangkan tentang kebaikan-kebaikan dari perbuatan mereka yang demikian besar. Wa numsiku anil khawd anil khawdi fima syajara bainahum. Dan kita diam dari masuk ke dalam pembicaraan tentang sesuatu yang mereka perselisihkan tentang fitnah yang terjadi di antara mereka nomsik diam kalau tidak ada hajat jangan dibicarakan hanya ahlul bid'ah yang sering membicarakan dan masuk ke dalam pembicaraan fitnah itu sehingga menimbulkan keraguan di hati manusia tentang kesikohan, tentang kebesaran dan kemuliaan dan keutamaan para sahabat Ridwanullah alaihim jami'an. ونمسكوا ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم kemudian al-imam mengatakan fahum maka mereka itu semua para sahabat khiyaru ahli al-ardi ba'da nabihim sebaik-baik penghuni bumi sesudah Nabi mereka. Tidak ada yang lebih baik dari para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena itu ahlu sunnah mengatakan para sahabat itu adalah sesuai dengan apa yang dikatakan Nabi khairun nas sebaik-baik manusia. Al-Imam mengatakan demikian kan mengambil dari sabda Nabi SAW. alaihi wasallam khairun nas qarni maka lima mengatakan fahum khiyaru ahlil ardi ba'da mereka adalah sebaik-baik penghuni bumi sesudah nabi mereka irtadahumullahu linabiyyi Allah telah meredai mereka untuk menyertai nabinya wa ja'alahum ansaran lidinihi dan Allah jadikan mereka ansaran pembela-pembela agama Allah fahum a'immatud din mereka adalah para pemimpin agama mereka para imam agama wa a'lamul muslimin Ya yakni apa tanda-tanda kebesaran kaum muslimin radhiyallahu anhum ajma'in luar biasa akidah ini Ini akidah ahlu sunnah Akidahnya imam syafi'i Yang dicatat oleh muridnya ini Dan akidah seluruh para imam kaum muslimin Bahawa para sahabat itu adalah Khiyaru ahli al-ardi Sebaik-baik manusia di permukaan bumi ini Sesudah Nabi mereka Mereka yang kedua Allah telah redha kepada para sahabat untuk menemani nabinya. Yang ketiga Allah telah jadikan para sahabat ansaran lidinihi, pembela-pembela agamanya. Yang keempat para sahabat adalah a'immatud din, para pemimpin agama. Yang kelima a'lamul muslimin. sebagai tanda-tanda kebesaran kaum muslimin radhiyallahu anhum ajma'in. Ini apa yang dikatakan oleh Imam Al-Muzani di kitabnya Syarh Sunnah. Kemudian apa yang dikatakan oleh Al-Imam yang lain? Ini seluruh kitab akidah berbicara tentang para sahabat. Ya? tanpa dikecualikan satu pun juga walaupun martabat rajat mereka berbeda antara satu dengan yang lain itu yang dikatakan oleh al-imam Abu Zur'ah Ubaidullah bin Abdul Karim dan al-imam Abu Hatim Muhammad bin Idris bin Munzir yang terkenal dengan nama Abu Hatim yang dicatat oleh anaknya itu Ibnu Abi Hatim Di antara akidahnya Kitab ini sudah saya terjemahkan sendiri Beliau mengatakan wa annal ashrata alladhina sammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa shahida lahum bil jannah ala ma shahida bihi wa qawluhu haqqun Sesungguhnya sepuluh orang yang telah disebutkan nama mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah disaksikan oleh beliau sebagai calon penghuni surga atas persaksian beliau adalah hak benar adanya. Sepuluh orang tersebut adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah dan Sa'id bin Zaid. Ini 10 orang yang memiliki keutamaan yang besar. Di antara 10 orang ini ada 4 orang tadi. Di antara empat orang ini yang tertinggi adalah termulia dan sebaik-baik manusia sesudah generasi para nabi dan rasul adalah Abu Bakr As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian Al-Imam mengatakan والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم dan terahum berdoa kepada Allah terahum adalah mengucapkan rahimahumullah atau mengucapkan radiyallahu anhu radiyallahu anhu atau radiyallahu anhum kepada semua para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mengambil dari nas Al-Quran di mana Allah memerintahkan kita untuk mendoakan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an wal kaffu amma syajara bainahum wal kaffu amma syajara bainahum serta menahan diri dari membicarakan perselisihan yang terjadi di antara mereka huh? ini akidah di kalangan oleh para imam kita ya sekarang kita lihat lagi apa yang ditulis oleh al-imam at-tahawi yang dikenal dengan nama al-aqidah at-tahawiyah Al-Imam At-Tahawi adalah keponakan Al-Imam Al-Muzani tadi. Keponakan Al-Imam Al-Muzani tadi. Dia belajar dengan pamannya itu. Khalnya. Kemudian dia uh, uh, berdiri uh, sendiri, ya, dan jadi uh, salah seorang imam besar. Apa kata imam besar ini yang wafat pada tahun 321 Hijriah? Ya. Di akidahnya yang sangat terkenal sekali. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرد أتوا لتشديد ولا nufarrid في حب أحد منهم dan kami mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan termasuk di dalamnya Muawiyah bin Abi Sufyan Amr bin As dan lain-lain radhiyallahu anhum jami'an kami mencintai sahabat-sahabat Rasulullah SAW dan wala nufrid kalau nufrid tanpa tasydid artinya adalah yakni ifrat tidak berlebihan di dalam mencintai salah seorang dari mereka seperti perbuatan Rafidah yang mengangkat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sebagai Tuhan yang pada zaman Ali bin Abi Thalib langsung dibakar oleh Ali hidup hidup sebagaimana hadisnya dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ini kelompok Syiah Sabaiyah karena dinu Syiah, agama Syiah dibuat oleh seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah atau terkenal dengan nama Ibnu Sauda anak perempuan hitam dialah pembuat dinu syiah kemudian al-imam al-tahawi mengatakan wala natabarra'u min ahadin minhum dan kami tidak berlepas diri dari seorang pun di antara mereka nah, lihat pertama al-imam al-tahawi mengatakan wa nuhibbu ashab rasulillah sallallahu alaihi wasallam kami mencintai sahabat-sahabat Rasulullah SAW karena mencintai para sahabat masuk dalam bagian keimanan masuk bagian ke eh, agama semuanya kita cintai sesuai dengan martabat dan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan akidah yang besar ikhwan khususnya pada hari ini di mana tampil ahli bid'ah kaum zanadiqah dan orang-orang yang fi qulubihim marad di hati-hati mereka ada penyakit dari orang-orang munafiqin yang sangat merendahkan para sahabat ridwallahu alaihim jami'an tujuan mereka pada hakikatnya ingin mencaci maki nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tujuan mereka ingin membatalkan Islam tapi melalui para sahabat ridwanullah alaihim jami'an karena para sahabat adalah wasitah perantara antara nabi dengan manusia kalau para sahabat telah dihancurkan keadilannya dan telah dicaci maki, telah dikeluarkan dari Islam, maka batallah Islam, batallah kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai mereka. hati kita insya Allah, penuh dengan kecintaan kepada para sahabat ridwanullah alaihim jami'an sesuai dengan derajat dan martabat mereka dan kita tidak melampaui batas berlebihan atau mengurangi hak dalam mencintai mereka dan kita tidak berlepas diri dari seorang pun dari mereka. wa nubgidu man yubgiduhum dan kita marah kepada orang yang marah kepada para sahabat ridwanullah alaihim jami'an wa bi ghairil khair yadhkurukum kepada orang yang yang tidak menyebut kebaikan mereka bahkan menjelek-jelekan memburuk-burukan mereka kita murka dan kita marah kepada mereka wala nadhkurukum illa bi khair tidak boleh menyebut mereka kecuali kebaikan. Kenapa demikian? Karena Allah secara mutlak telah mengatakan kepada mereka radhiyallahu anhum. Bukankah Allah tahu bahwa nanti di antara mereka akan terjadi fitnah? Tahu tidak? Tahu. Tapi tetap Allah katakan radhiyallahu anhum. Allah meridhai mereka Walaupun Allah tahu bahwa nanti terjadi fitnah di kalangan mereka, terjadi peperangan di kalangan mereka dengan sebab ijtihad mereka. Wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun kata lima mutahawi mencintai mereka adalah bagian dari agama dan keimanan dan kebaikan wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun ini akidah ahlu sunnah mafhumnya membenci mereka memerangi mereka mencaci maki mereka bukan bagian dari agama Islam bukan bagian dari keimanan bukan bagian dari kebaikan wa buqduhum kufrun wa nifakun wa tubyanin sedangkan membenci mereka memarahi mereka adalah kekufuran dan kenifakan kemunafikan dan kedurhakaan karena itu para pencaci maki sahabat itu berderajat bermartabat hukumannya berbeda antara satu dengan yang lain barang siapa yang mengatakan seluruh para sahabat itu kafir kecuali beberapa orang sahabat atau barang siapa yang mengatakan seluruh para sahabat itu fasik kecuali beberapa orang sahabat saja maka tidak syak lagi tentang kekufurannya dan tidak ragu lagi tentang kekufuran orang yang tidak mau mengkufurkan mereka ini dikatakan oleh hampir seluruh ulama' sampai yang terakhir saya membaca eh, keterangan atau syarah eh, Syekh Al-Imam Syekh Al-Imam Muhammad bin Salih Al-Uthaymin Rahmatullahi Alayh di syarah Aqidah Al-Wasitiyah oleh Syekh Al-Islam bin Taymiyyah eh, Syekh mengatakan Barang siapa yang mengkafirkan seluruh para sahabat Maka tidak syak lagi Tentang kekufurannya dan orang yang ragu tentang, kekuatan ah, tentang kekufuran mereka yang mengkafirkan seluruh para sahabat juga kufur Syekh mengambil perkataan para imam kaum muslimin imam ahlu sunnah barang siapa yang mengkufurkan seluruh para sahabat kecuali hanya beberapa orang maka mereka kufur dan orang yang masih ragu mengkufurkan mereka kufur Karena kekufuran orang ini, mereka ini yang mengkafirkan seluruh para sahabat, jelas nyata terang mendustakan Al-Qur'an, melawan Rabbul Alamin, menentang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, membantah kitab Allah, merobek-robek syariat Allah tabaraka wa taala, menghancurkan dinul Islam. Karena itu Al-Imam mengatakan wa كفر ونفاق وطغيان Kemudian Al-Imam melanjutkan perkataannya wa nuthbitul khilafata ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam awalan li Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu tafdilan lahu wa taqdiman ala jami'il ummah ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم لعثمان رضي الله عنه ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون Kemudian kami menetapkan isbat akan khilafah khilafah sesudah Rasulullah SAW pertama untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة karena keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar didahulukan takdiman ala jami'il ummah atau seluruh umat kemudian bagi Umar kemudian Umar Umar Abdul Khattab kemudian Uthman kemudian Ali radhiyallahu anhum mereka inilah al-khulafa ar-rasyidun wal a'immatul muhtadun yang empat orang diulang terus kemudian al-imam melanjutkan wa innal asyarah wa innal asharata alladhina sammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa basyarahum bil jannah nashhadu lahum bil jannah على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن جراح وهو أمين وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم جميعا Kemudian yang sepuluh orang yang telah disebut namanya oleh Rasulullah SAW dan beliau memberi kabar gembira bahwa mereka akan masuk surga. nashhadu lahumul jannah kami saksikan bahwa mereka yang sepuluh orang itu ahlul jannah sebagaimana yang telah disaksikan oleh Rasulullah SAW wa qawluhul haq dan perkataan beliau adalah benar adanya mereka yang sepuluh orang itu adalah pertama Abu Bakar kedua Umar ketiga Uthman kemudian Ali, kemudian Talha bin Ubaidillah, kemudian Zubair bin Awam, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'id bin Zaid, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah adalah aminu hadhil ummah, orang kepercayaan umat ini. Radiyallahu anhum ajma'in. Kemudian Al-Imam mengatakan ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل danas wa المقدسين من كل رجس فقد rijsin من النفاق barang siapa yang membaguskan perkataan kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya termasuk Muawiyah di dalamnya tanpa terkecuali termasuk Amr bin As termasuk Abu Hurairah dan lain-lain para sahabat ridwanullah alaihim jami'an membaguskan perkataan kepada seluruh para sahabat dan kepada istri-istri Nabi yang suci dari segala kotoran karena ahlul bid'ah telah menodai is sebagian dari istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan keturunan beliau ahlul bait ahlus sunnah mencintainya karena apa pertama karena kekerabatannya karena keimanan mereka kedua karena kekerabatannya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang ketiga persahabatannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Karena itu tidak ada yang membenci Ahlul Bait kecuali Ahlul Bidah dari kaum Nawasib. Ya? Faqad bari'a minan nifaq. Maka sesungguhnya dia telah berlepas diri dari kemunafikan. Kemudian al-Imam mengatakan wa ulama'us salaf min as-sabiqin wa man ba'dahum min at-tabi'in أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل kata-kata yang indah sekali dan bagus sekali para ulama salaf minas sabiqin yaitu dari para sahabat wa man ba'dahum dan yang sesudah mereka minat tabi'in dari para tabi'in ahlul khair wal afal orang yang memiliki kebaikan dan ahlul asar ahlul hadis wa ahlul fiqh wa nazar ahli hukum dan ahli nazar mereka yang jernih pikirannya yang akalnya berjalan sesuai dengan nas Alkitab dan sunnah la yudhkaruna illa bil jamil tidak boleh menyebut mereka kecuali dengan kebaikan dengan kebagusan tidak boleh menyebut keburukan mereka wa man dzakarakum bisu'in barang siapa yang menyebut mereka dengan keburukan fahuwa ala ghairi sabil maka dia tidak berada di jalan yang benar Al-Imam mengambil dari ayat Al-Quran Wa man yushakikir rasul Min ba'di ma tabayana al huda Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah Barang siapa yang memusuhi Rasul, tidak cukup hanya sampai di situ. Dan dia mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukminin. Maka Allah akan sesatkan dia kemana dia tersesat. Dia terombang-ambing di dalam kesesatan dan Allah ancam masukkan dia ke dalam neraka. Sabilil mu'minin di ayat yang mulia itu para sahabat Allah alaihim jami'an dan orang-orang yang mengikuti mereka biihsanin dengan kebaikan <coughs> Saya akan membacakan lagi sekarang dari kitab Al-Aqidah الواسطية yang ditulis oleh Syekhul Islam wal Muslimin Ibn Taymiyah rahmatullahi alaih beliau mengatakan wa min usuli ahli sunnati wal jamaati dan di antara usul dasar-dasar ahlu sunnah wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam selamatnya hati-hati mereka dan lisan-lisan mereka kepada para sahabat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hati mereka selamat selamat dari apa dari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 Walladzina ja'u min ba'd. Ini Allah sifatkan mereka yang datang sesudah generasi para sahabat dimulai dari tabi'in sampai hari ini dan seterusnya sampai hari kiamat. Mereka mengucapkan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dari ayat yang mulia ini maka keluarlah sejumlah fawaid faedah dan hukum di antaranya tentang kemuliaan dan keutamaan para sahabat bahwa para sahabat telah terdepan sab terdepan dari umat ini yang pertama beriman kemudian di antaranya lagi adalah diperintah kita mendoakan para sahabat bukan mencaci maki mereka kemudian di antaranya lagi adalah larangan dengan sendiri larangan mencaci maki mereka karena Allah perintahkan mendoakan mereka, Allah tidak perintahkan mencaci maki mereka. Wa ta'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi. Dan taat kepada Nabi, yakni ahlu sunnah itu hati mereka selamat dan lisan mereka pun selamat dari benci dan mencaci maki para sahabat ridwanullah alaihim jami'an dalam rangka mentaati nabi mereka pertama sebagaimana Allah sifatkan tadi yang kedua mentaati nabi mereka kenapa karena nabi mereka telah bersabda la tasubbu ashabi فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أخر ذهبا ما بلغ ما بلغ مد أحدهم ولا نسيفه Demi Allah, jangan kamu caci sahabatku. Dalam riwayat yang lain di, diulang oleh Nabi, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Jangan kamu caci maki para sahabatku. Diulang sampai dua kali secara umum. Termasuk di dalamnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Tanpa dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. orang yang mencaci maki Muawiyah radhiyallahu anhu masuk ke dalam sabda Nabi yang mulia ini terkena larangan telah melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam kata la tasubbu ashabi kemudian sebagian ahli bid'ah datang kepada kita mencoba berhujjah kepada kita Bukankah asal sabda Nabi yang mulia ini sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sabdakan kepada Khalid bin Walid? Sahih? Ada Khalid bin Walid. Terjadi sesuatu antara Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf. Dengan Abdurrahman bin Auf. Sehingga Khalid mencaci Abdurrahman bin Auf. Maka Nabi SAW bersabda La tasubbu ashabi Ahli bid'ah ini Yang memang hatinya telah dipenuhi Dendam kemarahan kepada Khalid bin Walid Saifullah Saifun min suyufillah Salah satu pedang dari pedang-pedang Allah Hatinya telah dipenuhi kebencian kepada Muawiyah dan lain sebagainya dia tidak rela menerima hadis ini dia mengatakan bahwa hadis ini khusus Khalid Ahlu sunnah tidak memahami demikian karena ahlu sunnah mempunyai pikiran yang jernih hatinya selamat dari dendam dan benci dan marah kepada para sahabat maka ahlu sunnah mengatakan kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah melarang Khalid mencaci maki Abdurrahman bin Auf disebabkan Abdurrahman bin Auf mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari Khalid orang-orang mau masuk Islam termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga telah dilarang Khalid mencaci maki Abdurrahman bagaimana orang yang bukan sahabat mencaci maki para sahabat ridwanullah alaihim jami'an Demikian fikih ahlus sunnah menyalahi fikih ahlul bidah. Dari zaman ke zaman semua omongan perkataan ahlus sunnah sama dari Syekhul Islam sampai Syekhul Imam Muhammad bin Salih Al-Utsaimin perkataannya sama. Justru hadis ini menjelaskan larangan yang demikian besar dalam mencaci maki para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kalau sesama sahabat saja, sahabat yang uh, lebih rendah tidak boleh mencaci maki yang lebih tinggi, bagaimana yang bukan sahabat mencaci maki sahabat? Bagaimana dengan Rafidah yang mengkafirkan Abu Bakar Umar Uthman dan mengampirkan seluruh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an? hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim Al-Imam Muslim di kitab sahihnya menjelaskan tentang asbabul wurud hadis ini terjadi sesuatu antara Khalid dengan Abdurrahman bin Auf Kemudian Syekh mengatakan wa yaqbaluna ma jaa bihi al-kitab wa sunnah wal ijma'u min fadailihim wa maratibihim dan mereka ahlu sunnah menerima apa yang datang dari Alkitab dan sunnah dan ijma tentang keutamaan-keutamaan mereka dan martabat-martabat mereka, derajat mereka. Ahlu sunnah di antara usul akidah mereka menerima apa yang Al-Quran katakan dan hadis katakan dan ijma dan telah terjadi ijma tentang apa? tentang dua perkara pertama tentang fadail keutamaan-keutamaan para sahabat baik secara umum maupun orang per orangnya yang kedua tentang martabat mereka satu dengan yang lainnya berbeda kemudian syekh mengatakan eh, wa yufaddiluna man anfaqa min qabli al-fathi wa huwa sulhul hudaybiyah wa ala man anfaqa min ba'du dan mereka mengutamakan orang yang menginfakkan harta mereka dan berperang sebelum kemenangan Syekh menafsirkan sebelum kemenangan di sini adalah sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Ini salah satu riwayat dari ulama. sebagian ulama mengatakan Fathu Mekah sebagian ulama mengatakan Sulhul Hudaybiyah tentu para sahabat yang berperang dan menginfakkan harta sebelum Fathu Mekah atau Sulhul Hudaybiyah lebih utama, lebih besar derajatnya sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala eh, jelaskan di dalam Al-Quranul Kirim dari para sahabat yang berperang dan menginfakkan harta setelah itu. Tetapi apa kata Allah di akhir ayat? Wa kullu wa'adallahu husna. Masing-masingnya dari dua golongan para sahabat itu Allah janjikan al-husna. Tidak ada berselisih para ahli tafsir dari salafun Saleh dan seterusnya. Al-husna di situ adalah al-jannah. Sehingga para ulama sebagian ulama mengatakan memastikan dengan qat'i pasti para sahabat adalah ahlul jannah tanpa ditentukan ABC-nya kecuali yang telah tanpa ditentukan fulan dan fulannya kecuali yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu SAW karena Rabbul Alamin mengatakan wa kulla wa'adallahu al-husna dan bagi masing-masingnya Allah janjikan kebaikan kebaikan tertinggi adalah surga. Berarti Allah janjikan surga kepada seluruh para sahabat. Selain orang-orang yang telah ditetapkan masuk jannah di masa hidupnya. Ya. Kemudian al panjang, saya singkat. Wa yukirruna bima tawatara bihi عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وغيره من ان خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الاثار وكما اجمع الصحابه على تقديم عثمان في البيعه مع آه، dan آه، seterusnya ini ada آه، perkataan lagi dan ahlu sunnah menetapkan apa yang datang dari riwayat mutawatir riwayat mutawatir telah datang riwayat mutawatir dari siapa? dari Ali bin Abi Thalib dari Amirul Mu'minin Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwa sebaik-baik umat ini sesudah nabinya adalah Abu Bakar kemudian Umar kemudian Uthman Kemudian yang keempat adalah Ali bin Abi Talib dan uh, seterusnya. Ya. Kemudian di antara akidah ahlu sunnah kata Syekh, wa yuhibbuna ahla baitir rasul wa yatawallawnahum wa yahfadhuna fihim wasiyata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haythu qala yawma ghadiri ghadir hum Allah fi ahli baiti di antara akidah ahlu sunnah wal jamaah mencintai ahli bait rasul sallallahu alaihi wasallam dan berwala kepada mereka dan memelihara wasiat rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mereka pada hari Ghadir Hum yakni sepulang beliau dari menunaikan haji yang terkenal dengan nama Hajjatul Wada sampai di satu tempat di antara uh, Mekah dan Madinah yang bernama Ghadir Hum beliau bersabda panjang sekali khutbahnya di antara khutbah beliau adalah uzakkirukumullah fi ahli baiti aku ingatkan kamu ini wasiat beliau tentang ahli baitku siapa ahlul bait nabi keluarga Ali Ali dan keluarganya kemudian keluarga Abbas kemudian keluarga Akil eh? Eh? kemudian keluarga Ja'far Gitu. Ini ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali dan keluarganya ahli baitnya. Ya. Ja'far dan keluarganya. Uh, eh, Akil dan keluarganya, Abbas dan keluarganya ini ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mencintai mereka? Pertama, karena iman. Kalau mereka tidak iman, boleh tidak kita mencintai mereka? Tak boleh. Bahkan wajib kita membenci mereka. Siapa di antara keluarga Nabi yang tidak beriman? Abu Lah. Abu Lah. Paman beliau. Paman beliau. Tidak boleh kita mencintai ini walaupun itu adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Abu Lahab kufur. Tidak beriman kepada beliau. Oleh kerana itu kita mencintai mereka karena iman karena iman yang kedua karena kekerabatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang ketiga karena mereka penyebar sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pembela sunnah beliau kalau ada kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya tapi dia bukan penyebar sunnah bahkan musuh sunnah penyebar bid'ah tidak boleh kita mencintai tidak boleh kita berwala dengannya karena dia musuh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tetapi alhamdulillah ahlul bait beliau dari zaman ke zaman berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagian orang yang mengaku sebagai ahlul bait tidak berada di atas sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam karena itu yang sebenar-benar ahlul bait memiliki keimanan yang besar dan dia di sab terdepan membela sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bukan di sab terdepan menjadi sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam penyebar bid'ah dan syirik bukan Kemudian Syekh mengatakan lagi, saya lengkap lagi wa yatawallawna azwaj Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ummahatil mu'minin. Dan ahlu sunnah berwala mencintai istri-istri Nabi, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ibunya orang-orang yang beriman. Ummahatul mu'minin wa yu'minuna bi annahunna azwajuhu fil akhirati khususan Khadijah خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية dan ahlu sunnah mengimani bahwa istri-istri Nabi itu adalah istri-istri beliau nanti di akhirat. Ya, ini berdasarkan nas Al-Quranul Karim. Ya. khususnya Khadijah yang mempunyai keutamaan yang lebih dari yang lain ibu dari anak-anak beliau dan orang yang pertama beriman kepada beliau yakni dari kaum wanita dan pembela beliau membantu urusan beliau dan Khadijah mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi beliau ini pertama Khadijah yang kedua was-siddiqah bintas siddiq radhiyallahu anha As-Siddiqah Anak orang yang siddiq Yani Aisyah Aisyah dikatakan As-Siddiqah Kenapa? Pertama Aisyah selalu membenarkan Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam Percis seperti ayahnya Yang kedua Aisyah As-Siddiqah Dalam hadisul ifki Ketika orang-orang munafikun Menyebarkan tuduhan terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha dia adalah seorang yang as-siddiqah kerana itu Aisyah radhiyallahu taala anha dikatakan as-siddiqah binti siddiq radhiyallahu anha allati qala fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fadlu Aisyah 'ala nisa ka fadli tharidi 'ala sa'ir at-ta'am keutamaan Aisyah dari seluruh wanita ini mutlak seperti keutamaan makanan sarid ini pernah kita bahas tentang makanan sarid sebaik-baik makanan eh? dari seluruh makanan berselisih para ulama mana yang lebih utama antara Khadijah dengan Aisyah ada yang mengatakan Khadijah ada yang mengatakan Aisyah sebagian ulama mengatakan bahwa masing-masing mempunyai keutamaan dari satu sisi. Di awal Islam, Khadijah mempunyai keutamaan yang lebih dari Aisyah. Di awal dakwah, Khadijah lah orang yang pertama beriman. Khadijah lah yang membela Nabi dan seterusnya yang tidak dimiliki oleh Aisyah. Di akhir hayat beliau ketika Islam menjadi kuat maka Aisyah lebih utama dari Khadijah dari satu sisi. Siapa penyebar ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aisyah. Tidak keluar satu pun hadis dari Khadijah. Tapi keluar hadis dari Aisyah ratusan ribuan hadis keluar dari Sayyidah Aisyah. Maka dari sisi ini pada akhir Aisyah mempunyai keutamaan lebih dari Khadijah. Nah, ini madhab tengah-tengah masing-masing mempunyai keutamaan tidak bisa kita lebihkan satu dengan yang lainnya dua orang uh, wanita istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kemudian kata Syekh wa wa yatabarra'una ahli sunnah berlepas diri min tariqatir rawafid dari cara-cara rafidah rawafid alladzina yabghaduna as-sahabata wa yasubbunahum mereka yang yang marah pada sahabat dan mencaci maki sahabat bahkan Rafidah ini uh, bukan hanya uh, marah tetapi mereka telah uh, mengkafirkan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an dan itu akidah mereka sebagian rafidah uh, eh, mengatakan bahawa tidak semua syiah seperti itu iya kan ini adalah takiyahnya takiyah mereka kebohongan dia kebohongan mereka Rafidah yang sekarang lebih ekstrim, lebih benci, lebih mencaci maki para sahabat. Itu akidah mereka. Dan di kitab-kitab mereka Rafidah mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman kafir. Kafir. Murtad, keluar dari Islam. Mereka mengatakan bahwa para sahabat telah murtad sesudah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali tiga orang. Ada lagi yang mengatakan mereka mengatakan bahwa para sahabat adalah orang-orang kufar, sesat dan terlaknat. Ini di kitab mereka. Bahkan Ni'matullah Al-Jazairi Salah seorang ulama syiah Rafidah mengatakan di kitab al Anwarul Nu'maniyah Imamiyah jadi Syiah Rafidah mengatakan dengan nas yang terang Atas imamahnya Ali Dan mereka telah mengkafirkan para sahabat Berkata lagi seorang Rafidhi Khabith Yang bernama Muhammad Bakir Al-Majlisi akidah kita tentang berlepas diri al-bara ialah bahwa sesungguhnya kita berlepas diri dari empat orang berhala siapa berhala menurut mereka Abu Bakar Umar Uthman dan Muawiyah itu empat berhala menurut mereka dan dari empat orang perempuan siapa empat orang perempuan kata mereka Aisyah Hafsah Hindun dan Ummul Hakam huh? dan dari semua pendukung dan pengikut-pengikut mereka dan sesungguhnya mereka adalah sejelek-jelek makhluk Allah di permukaan bumi dan sesungguhnya tidak sempurna iman kepada Allah dan Rasulnya dan iman kepada para imam jadi imam mereka kecuali sesudah berlepas diri dari musuh-musuh mereka ini apa yang dikatakan Rafidah Mereka mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman diazab di neraka dengan sekeras-keras azab. Mereka mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar orang pertama yang masuk neraka bersama iblis. Bahkan mereka mengatakan bahwa Umar diazab di neraka lebih keras dari iblis. Demikian bencinya kepada para sahabat, demikian bencinya mereka kepada para sahabat. Ini di kitab mereka semua. Ini saya bawakan di kitab saya di Muqaddimah Al-Masail jilid yang ke eh, uh, 10. Ya, jilid yang ke-10. Ada sejumlah perkataan mereka. Ya. Bahkan salah seorang yang bernama Ash-Shirazi yang mereka telah menamakannya tanpa hak dengan nama Ayatullah. Namanya Ash-Shirazi. Sekarang masih hidup orangnya. Masih hidup orang. Nah, ya. ya, kalau enggak salah masih hidup dia. Apa kata dia sekarang ini? biarkanlah mereka Syiah menjelaskan dengan setiap ketegasan oh, lihat biarkanlah Syiah mengatakan dengan jelas dan dengan tegas sesungguhnya Abu Bakar dan Umar keduanya tidak pernah beriman kepada Allah meskipun sekejap mata saja ini kata mereka pembela mereka di negeri kita ini mencoba untuk menutup-nutupinya syiah yang sekarang eh, ini kata mereka biarkanlah mereka menjelaskan dengan setiap ketegasan sesungguhnya Aisyah seorang khawarid sedangkan khawarid adalah kafir Aisyah dikafirkan biarkanlah mereka Syiah menjelaskan dengan setiap ketegasan sesungguhnya Utsman laknatullah dari Bani Umayyah dan mereka adalah pohon yang terlaknat dalam Al-Qur'an ini kata mereka mengerikan ini kalau bukan untuk menukil perkataan saya tidak berani mengucapkannya Utsman laknatullah dikatakan La haula wala quwata Ini saya katakan saya nukil dari kitab Zahiratut Takfir fi Madhab Syiah halaman oleh Syekh Abdul Rahman Muhammad Said Ad-Dimashqiyah yang menukil dari orang Syiah kini dan orang itu masih hidup. Bukhari mereka, mereka punya Bukhari, kita punya Bukhari. Mereka juga punya Bukhari, Al-Kulaini. Di kitabnya Al-Kafi, di bagian kitab Raudhah mengatakan bahwa dua orang syekh Siapa yang dimaksud dua orang syekh dua, dua, dua orang syekh Yaitu Abu Bakar dan Umar Telah berpisah dari dunia ini Mati tidak pernah bertobat Dan tidak pernah mengingat apa yang telah diperbuat oleh keduanya Kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib Maka atas keduanya laknat Allah dan malaikat dan manusia semuanya Ini apa yang dikatakan Rafidah kepada sahabat Maka Rafidah bukan agama Islam. Syiah bukan dinul Islam. Syiah adalah agama yang berdiri sendiri. Mereka adalah mengkafirkan para sahabat, mencaci maki para sahabat. Jelas ini bukan dinul Islam. Syekhul Islam di kitabnya mengatakan Rafidah telah mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Uthman dan umumnya kaum muhajirin dan ansar dan orang-orang yang telah mengikuti mereka dengan kebaikan yaitu orang-orang yang Allah telah meredai mereka dan mereka pun redha kepada Allah mereka telah mengkafirkan kebanyakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dahulu dan yang datang kemudian mereka mengkafirkan setiap orang yang meyakini keadilan Abu Bakar dan Umar dan kaum muhajirin dan ansar atau mengucapkan kepada mereka radhiyallahu anhum sebagaimana Allah telah meridhai mereka atau beristighfar untuk mereka sebagaimana Allah telah memerintahkannya oleh kerana itu mereka Rafidah telah mengkafirkan tokoh-tokoh Islam Bukan hanya para sahabat Para sahabat semuanya dikafirkan Tokoh-tokoh Islam dikafirkan Seperti Said بن مسيب أبو مسلم الخولاني ويس القرني عطاء بن أبي الربع إبراهيم النخائي مالك يعني الإمام مالك Kemudian Al-Auza'i, Abu Hanifa, Hamad bin Zaid, Hamad bin Salamah, Al-Thawri, yani Sufyan Al-Thawri, Al-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Fudail bin Iyad, Abu Sulaiman, Ad-Darani, Ad-Darani dan lain-lain semuanya dikafirkan, semua kaum muslimin dikafirkan dan mereka kaum Rafidhah meyakini sesungguhnya kekufuran mereka para sahabat dan seterusnya lebih besar dari kekufuran Yahudi dan Nasara. Karena mereka ini Yahudi dan Nasara menurut Rafidhah adalah kufar asli Sedangkan mereka para sahabat dan selesai adalah orang-orang yang murtad maka kufur murtad lebih besar dari kufur asli berdasarkan ijma. Memang benar kufur murtad lebih besar dari kufur asli. Jadi mereka mengatakan bahwa para sahabat karena mereka murtad maka mereka lebih kufur dari Yahudi dan Nasara. Maka dengan sebab ini yakni mereka kaum Rafidah telah membantu orang-orang kufar untuk mengalahkan kaum muslimin karena karena mereka meyakini para sahabat itu kufar dan orang yang me, me, meyakini para sahabat ya, mengimani firman Allah tentang kemuliaan dan keutamaan para sahabat pun dikafirkan maka dengan sebab itu mereka telah membantu orang-orang kufar untuk membantai kaum muslimin. Lihat kejadian di Syria. Dibantai kaum muslimin. Sampai bayi pun disembeli. Mereka telah membantu Tatar Mongol untuk mengalahkan kaum muslimin dan merekalah yang menjadi sebesar-besar sebab keluarnya jenggisan. Khan raja kufar ke negeri-negeri Islam dan juga kedatangan Hulagu yakni Hulagu Khan cucu Genghis Khan ke negeri Iraq penyebabnya itu adalah Rafidah ini dahulu ini kejadian sehingga Genghis Khan dan cucunya membantai kaum muslimin ratusan ribu kaum muslimin mati Kemudian Syekhul Islam mengatakan maka mereka kaum Rafidah lebih besar mudaratnya atas agama Islam dan pemeluknya dan sangat jauh dari syariat-syariat Islam daripada Khawarij. Khawarij besar mudaratnya. Telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Rafidah lebih besar bahayanya bagi Islam dan kaum muslimin. Karena yang dikafirkan oleh Khawarij di antara para sahabat sebagian tapi Rafidah mengkafirkan seluruh para sahabat. Kemudian Syekhul Islam mengatakan karena itu mereka menjadi sedusta-dusta firqah yang ada pada umat ini. Tidak ada satupun pun firqah yang menjandarkan diri mereka kepada Islam yang lebih banyak kebohongannya dan lebih banyak membenarkan kebohongan dan lebih banyak mendustakan kebenaran dari mereka kaum Rafidah, kaum Syiah Rafidah. Lihat apa yang dikatakan oleh imam besar kita ini. tidak ada satupun firqah yang menasabkan dirinya kepada Islam yang lebih banyak kebohongannya pertama dan lebih banyak membenarkan kebohongan lebih banyak bohongnya lebih banyak membenarkan kebohongan dan yang ketiga lebih banyak mendustakan kebenaran lihat Rafidah banyak bohong ya, membenarkan kebohongan mendustakan kebenaran mereka telah berbohong atas nama agama Islam atas nama Rabbul Alamin atas nama kitabnya atas nama Ahlul Bayt, atas nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang disebarkan oleh seorang zindik yang bernama Abdullah bin Sabah kemudian eh, saling menukil satu dengan yang lain dan mereka membenarkan kebohongan-kebohongan itu Kemudian mereka mendustakan kebenaran yang datang dari Al-Quran dan Sunnah dan seterusnya. Itu Rafidah. Kemudian Syekh menjelaskan bahwa Rafidah ini adalah telah menyerupai Yahudi dan Nasara. Panjang lebar uh, uh, Syekh uh, uh, menjelaskan Kemudian eh, Syekh menutup perkataannya panjang saya nukil Sesungguhnya ahli ilmu telah menerangkan bahawa mula-mula munculnya Rafidah Hanyalah dari seorang zindik yaitu Abdullah bin Sabah Maka dia telah menampakkan keislaman dan menyembunyikan keyahudiannya Kemudian dia berusaha untuk merusak Islam sebagaimana dilakukan oleh Paulus Nasrani yang asalnya juga seorang Yahudi dalam merusak agama Nasara. Jadi seorang Yahudi yang bernama Paulus Nasrani itulah yang merusak agama Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Abdullah bin Sabah juga orang Yahudi masuk menampakkan keislaman pura-pura masuk Islam pada zaman khilafah Uthman bin Affan kemudian dia merusak Islam dari dalam dia mulai melemparkan tuduhan dan celaan kepada Uthman, Nurain yang mempunyai dua cahaya yang malaikat malu kepada Uthman bin Affan dan Nabi saw yang mulia pun malu kepada uh, eh, Uthman bin Affan karena orang yang paling benar malunya pada umat ini adalah Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu pernah Nabi SAW duduk dan uh, lututnya terbuka lututnya terbuka datang Abu Bakar beliau tidak menutup datang Umar beliau tidak menutup datang Utsman langsung beliau tutup Ha? Lalu ditanya, kenapa? Kata beliau, tidakkah aku malu yang malaikat malu kepada Uthman? Lihat Zunnurain, malaikat malu kepada Uthman bin Affan. Ha? Ini, ikhwan. Kemudian, di uh, kitab akidah ini, Syekh menjelaskan tentang riwayat-riwayat yang sampai kepada kita. ada yang bohong ada yang telah dirubah-rubah dan lain sebagainya Syekh mengatakan juga inna hadhihi al-athar al-marwiyata في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد وفي زيد فيه ونقص وغير عن وجهه Syekh sebelumnya mengatakan wa yumsikuna amma shajara baina sahabat dan kita diam terhadap apa yang terjadi perselisihan yang terjadi di antara para sahabat jangan dikorek-korek jangan dicari-cari jalan untuk membuka pintu fitnah yang kedua ketiga dan seterusnya sehingga meragukan orang akan kesikohan keadilan keutamaan dan kemuliaan para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an kemudian syekh mengatakan bahawa pada masa fitnah itu ya tersebarlah riwayat-riwayat yang dusta pertama yang bohong yang kedua wa minha ada yang sahih tetapi telah ditambah dan dikurangi atau dirubah dari wujud aslinya riwayat itu itu yang kedua yang ketiga wasahi minhu yang sahih kalau kita membaca riwayat yang sahih maka kita tahu bahwa mereka ma'dzurun diberi uzur imma mujtahiduna musibun wa imma mujtahiduna mukhtiun imma mereka seorang mujtahid yang benar atau seorang mujtahid atau mereka mujtahid yang salah wa hum ma'a dhalika la ya'taqiduna anna kulla wahidin minas sahabati minas sahabati ma'sumun an kaba'iril ithmi was wasagairihi meskipun demikian ahlu sunnah tidak meyakini bahwa para sahabat itu setiap mereka setiap orang dari mereka maksum tidak para sahabat tidak maksum sebagaimana telah kita bahas pada Sabtu yang lalu eh? tetapi mereka mempunyai kebaikan yang menggunung mereka yang pertama yang yang dengan sebab itu dosa mereka terampuni diampunkan oleh Allah kalau mereka berdosa dan seterusnya dari perkataan-perkataan ya, uh, ya, eh, yang uh, yang bagus sekali kemudian Syekh menutup perkataannya seperti ini uh, menjelaskan thumma annal qadar alladhi yunkaru min fi'li ba'dihim qalilun nazrun kemudian kadar ukuran yang mereka berbuat kesalahan berbuat dosa yang sebagian orang mengingkarinya itu hanya qalil sedikit nazrun langka sangat sedikit dari yang paling sedikit nazrun yang ya, ini kesalahan yang mereka lakukan maghfurun fi jambi fadailil kaum wa mahasinihim tenggelam ditenggelamkan oleh keutamaan-keutamaan mereka dan kebaikan-kebaikan mereka mereka memang ada dosa dan itu saja ahli bidah akan selalu membicarakan kesalahan para sahabat Para sahabat memang tidak maksum, mereka punya salah. Al-Khulafaur Rashidin, apalagi Muawiyah bin Abi Sufyan, mereka basyarun, manusia. Tapi itu kesalahan yang qalil. Aqallu al qalil, sedikit dari yang paling sedikit dinisbahkan dengan kebaikan dan keutamaan-keutamaan mereka maka kesalahan dan dosa mereka itu tenggelam oleh kebaikan mereka yang demikian besar. Apa kebaikan mereka? Minal iman billahi wa rasulih. Siapa yang pertama kali beriman pada Allah dan Rasul yang kita atau mereka mereka? Wal jihad fi sabilih. Jihad di jalan Allah. Wal hijrah dan hijrah wal nusrati pembelaan mereka terhadap agama Allah wal ilmin nafi wal amal salih ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Kemudian Syekh mengatakan, "Wa man nadhara fi siratil qaum bi ilmin wa basiratin wa ma manna Allahu 'alaihim bihi min al-fada'ili 'alima yaqinan annahum khairul khalqi ba'da al-anbiya." kana wa la yakunu mithluhum." Ini perkataan agung sekali, perkataan besar sekali dari Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah. Barang siapa yang melihat, memandang, meneliti kepada perjalanan para sahabat, dengan apa dia teliti? Bi ilmin wa basiratin dengan ilmu dan hujah dengan dalil bukan dengan kebohongan bukan dengan kejahilan bukan dengan hawa tapi bi'ilmin wa basiratin wa ma mannallahu alaihim bihi minal fadail apa yang Allah telah memberikan nikmat kepada mereka berupa keutamaan-keutamaan alima yakinan pasti dia akan tahu dengan ilmu yakin annahum sesungguhnya mereka para sahabat khairul khalqi ba'dal anbiya la kana wala yakunu mithluhum la kana wala yakunu mithluhum tidak ada orang yang seperti sahabat sebelum dan sesudahnya Allahu akbar la kana wala yakunu mithl ada yang seperti sahabat-sahabat Muhammad alaihi wassalatu wassalam karena itu Syekhul Islam mengatakan la kana tidak ada yang seperti mereka yang dahulu wala yakunu mithluhum وأنهم صفوة من قرون هذه الأمة التي ummah allati hiya khairul umam wa ada akidah yang besar ini tentang para sahabat termasuk di dalamnya Muawiyah bin Abi Sufyan karena mencaci maki para sahabat mencaci maki para sahabat berarti tuduhan kepada Rabbul Alamin Kenapa? Pertama, tuduhan kepada Rabbul Alamin, celaan kepada Rabbul Alamin. Kenapa? Karena Rabbul Alamin telah memuliakan para sahabat dalam kitabnya yang mulia. Kenapa lagi? Berarti Rabbul Alamin telah mengutus hambanya dan Rasulnya yang mulia kepada seburuk-buruk makhluk salah menempatkannya para Rabbul Alamin katakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas lihat pertama yang kedua celaan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kenapa karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan keutamaan mereka, melarang mencaci maki mereka. Kalau para sahabat itu dicela, berarti celaan kepada Nabi berarti Nabi tidak berhasil dalam mendakwakan Islam terhadap orang-orang yang dekat berarti selama 23 tahun sia-sialah dakwah beliau kecuali hanya beberapa gelintir manusia yang bisa dihitung dengan jari itu yang kedua yang ketiga celaan kepada kitabullah karena Alkitab Al-Quran telah menjelaskan keutamaan para sahabat berbicara tentang kemuliaan ketinggian mereka keempat celaan kepada syariat Rabbul Alamin kenapa? karena yang menyampaikan Al-Quran yang menyampaikan syariat Allah adalah para sahabat Ridwan Allah alaihim jami'an sebagai wasitah perantara antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan manusia. Siapa yang menyebarkannya? Karena itu para ulama mengatakan para sahabat itu utama pertama telah dipuji langsung oleh Rabbul adamin Walhal Rabbul adamin tahu bahwa para sahabat nanti akan terjadi fitnah di kalangan para sahabat. Tapi tetap Allah puji mereka. Tidak dikecualikan seorang pun juga. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puji para sahabat padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa para sahabat nanti akan berperang sesama mereka terjadi fitnah tetap beliau memujinya bahkan beliau mengatakan kepada para sahabat sambil di sebelah sampingnya ada Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma bahwa uh, eh, ibni hadza inna bni hadha sesungguhnya anakku ini nanti la'allallaha barangkali Allah yakni mudah-mudahan Allah akan mendamaikan ayyusliha baina fi'atainil fi'ataini azimatain di antara dua golongan besar dari kaum muslimin yang berperang Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menamakan muslimin Zubair, Talha, Aisyah bersama Ali. Kan begitu. Pada perang Jamal. Kemudian perang Siffin antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhum jami'an. Dan setelah itu terjadi perdamaian Amul Jamaah sebagaimana Sabtu yang lalu saya jelaskan. Siapa yang mendamaikannya? Hasan bin Ali persis seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan Umar bin Khattab eh Umar bin Khattab Abdullah bin Umar pernah mengatakan la tasubbu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lihat la tasubbu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kata Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar waktu zaman fitnah tidak ikut sana tidak ikut sini dia dia bersama Sa'ad bin Abi Waqqas dan lain-lain sahabat la tasubbu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Jangan kamu caci sahabat-sahabat Muhammad secara umum. Fala muqamu ahadihim sa'atan khairun min amali ahadikum umurahu. Allahu akbar. Berdirinya mereka sesaat di medan jihad, sesaat lebih baik dari amal salah seorang kamu seumur hidupnya. الله أكبر الله أكبر إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوم أتاكا فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم أموره berdirinya jihad mereka sesaat saja lebih baik dari amal kamu seumur hidup kamu la tasubbu ashabi kata Nabi kalau kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud tidak mencapai satu mut makanan mereka setengahnya pun tidak sampai bagaimana mau menandingi para sahabat ridwanullah alaihim jami'an mencaci maki para sahabat eh? la tasubbu ashabi la tasubbu ashabi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan kamu caci maki sahabatku secara umum Kemudian Aisyah mengatakan hadis Ibnu Asar Ibnu Umar tadi di antara dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Uh, Aisyah mengatakan berkata kepada keponakannya Urwah bin Zubair. Qalat li Aisyah. Urwah bin Zubair berkata, Aisyah pernah berkata kepada aku, "Ya ukti ukhti, Wahai keponakanku, wahai keponakanku, yabna ukhti, wahai anak saudaraku. Umiru an yastaghfiru li ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fasubbuhum. Mereka diperintah yakni yang perintah Allah untuk beristighfar kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi mereka mencaci makinya. Berarti kaum Rafidah, Abdullah bin Sabah dan kawan-kawannya pada zaman itu telah mencaci maki Umar, Abu Bakar, Uthman dan lain-lain. Kata Aisyah, mereka diperintah untuk beristighfar, memohonkan ampun untuk para sahabat, tapi mereka malah mencaci makinya. Ini potongan hadis yang ada di uh, Bukhari. Kemudian Imam Ahmad juga meriwayatkan di kitabnya Fadailus Sahabah. Imam Ahmad punya kitab namanya Fadailus Sahabah. Eh, sebuah asar dari Ibnu Abbas berkata, "La tasubbu ashab Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Lagi-lagi. Kata sahabat, "Jangan kamu caci sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah qad amara bil istighfar." Karena sesungguhnya Allah telah memerintahkan kamu untuk beristighfar, memohonkan ampun kepada para sahabat, wa qad alima annahum sayaktatilun. Padahal Allah tahu bahwa mereka nanti akan saling berperang satu dengan yang lainnya, tapi tetap diperintah untuk uh, uh, mengikuti, untuk memohonkan ampun kepada uh, para sahabat. Sebagaimana sabda Nabi saw yang dikeluarkan oleh Imam uh, Al Bukhari tadi, hadis tentang uh, Hasan bin Ali. Uh, Nabi SAW kata Abu Bakrah bukan Abu Bakar Abu Bakrah naik mimbar Hasan berada di sampingnya yanzuru ilan nas marratan wa ilaihi marratan Nabi SAW melihat kepada orang banyak sekali kemudian melihat kepada Hasan sekali eh, wa yakul kemudian dia berkata ibni dalam riwayat yang lain dikatakan innabni hadha sesungguhnya anakku ini yang dicucukku ini sayyidun sayyid wala Allah ay bihi bi baina fi ataini minal muslimin wa fi riwayatin ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من muslimin. Semoga Allah nanti akan mendamaikan dengan sebab Hasan ini dua golongan besar dari kaum muslimin. Nabi SAW tetap menamakan para sahabat muslimin. Di antara dua golongan ya, berperang yang masing-masing merasa berada di atas kebenaran sesuai dengan ijtihadnya masing-masing dan mereka maghfur diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah janjikan kepada mereka semua al khusna kebaikan yaitu surga dan kebaikan-kebaikan mereka telah menenggelamkan menutup kesalahan atau dosa dosa mereka dan tidak ada seorang pun dari ahlus sunnah yang mensucikan seorang pun sahabat tidak yang mensucikan seorang pun sahabat dari dosa tidak tidak Abu Bakar tidak Umar tidak Uthman tidak Ali tidak yang di bawahnya apalagi yang di bawahnya dan seterusnya tidak mereka semuanya adalah manusia yang dapat berbuat dosa besar maupun kecil tetapi kesalahan-kesalahan mereka itu sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam qalil aqallu minal qalil sedikit dari yang paling sedikit dinisbahkan dengan kebaikan-kebaikan mereka yang demikian besarnya dari memperjuangkan dinul Islam dan menyebarkan agama Allah al-kitab dan sunnah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika uh, Beliau mengatakan la la tasubbu ashabi jangan kamu mencaci maki para sahabatku Kalau salah seorang kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan mencapai derajat mereka satu mut atau setengah mut saja. Kalau ada di antara kita, yakni setelah sahabat, tabi'in dan seterusnya sampai pada hari ini dan seterusnya berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, entah berapa miliar jumlah triliun tidak mencapai derajat mereka satu mut makanan mereka. Satu mut itu dua telapak tangan orang dewasa penuh. Wala nasifahu kata Nabi dan setengahnya pun tidak. Ya, ikhwan. Itulah. Kemudian saya akan menjawab ada lagi pertanyaan, numpuk lagi beberapa pertanyaan yang kemarin ditanyakan kepada saya di antaranya Pertama, alasan yang paling utama kenapa orang-orang Rafidah mengkafirkan atau melakukan fitnah yang besar terhadap Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena pertama, Rafidah bukan hanya Muawiyah yang dikafirkan. Para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman tadi telah saya kutip beberapa perkataan mereka telah dikafirkan. Keyakinan Rafidah bahwa para sahabat setelah Rasulullah SAW wafat mereka semuanya murtad mereka semuanya murtad itu keyakinan mereka termasuk di dalamnya Muawiyah apalagi Muawiyah yang menurut mereka telah memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an itu alasan Rafidah menganggap keyakinan mereka seluruh para sahabat kufar, murtad setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, pertanyaan yang lain, ada hadis yang menerangkan bahwa seseorang yang mengamalkan amalan di akhir zaman lebih besar 50 kali dari para sahabat. Benarkah hadis ini, Ustaz? Benar. Tapi amalan apa yang dimaksud? Berpegang dengan agama. Agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW cara beragamanya mengikuti cara beragama para sahabat pada akhir zaman Allah akan berikan ganjaran 50 orang sahabat sahih dan hadis itu menjelaskan keutamaan para sahabat karena kita tidak diberi ganjaran kecuali dari 50 orang sahabat Berarti sahabat mempunyai keutamaan yang demikian besar. Orang itu diberi ganjaran demikian besar karena apa? Karena mengikuti manat para sahabat ridwanullah alaihim jami'an dengan benar secara ilmu amal dan dakwah. Kalau dia berjalan tidak seperti perjalanan para sahabat dalam beragama, manhatnya berbeda, tentu dia tidak akan memperoleh bagian itu. Kan hal itu menunjukkan keutamaan para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Bagaimana dengan hadis? Ya, pertanyaan ini. Bagaimana tentang hadis tidak ada seorang pun yang menandingi amal para sahabat? Sahih itu secara umum sepanjang zaman. Ini adalah bagian khusus tertentu terkait dengan sebagian manusia pada waktu dan masa tertentu. Seorang yang benar-benar berpegang dengan agamanya dan saat itu seperti menggenggam bara api dan dia masuk ke dalam keasingan saat-saat tertentu, orangnya tertentu, zamannya tertentu. Sedangkan keutamaan para sahabat menyeluruh mencakup semuanya. Allah Maha Adil. Sebagian pun diberi keutamaan. Tetapi para sahabat jelas tidak tertandingi karena dia memiliki keutamaan secara keseluruhannya. Demikian. Jazakallah khairan Ustaz atas pembelaan terhadap sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhumah Mungkin satu saat nanti kiranya Ustaz juga melakukan pembelaan terhadap sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebab ahlul bid'ah pun banyak yang menghina Abu Hurairah. Sudah sering gitu. Bahkan pernah membantah ahli bid'ah uh, di majelis sini, di majelis Sahih Bukhari dan beredar kasetnya. Tapi sudah lama. Nanti akan saya ulang lagi insyaallah taala. Seluruh para sahabat seluruh para sahabat. Kita berbicara di sini walaupun secara khusus mengenai Muawiyah bin Abi Sufyan, tapi secara umum pada seluruh para sahabat wajib kita muliakan. Apa apakah boleh kita mengucapkan selain sahabat radhiyallahu anhu? Boleh walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum dan orang-orang yang mengikuti mereka bi dengan kebaikan radhiyallahu anhum wa Allah meridhai mereka yakni mereka yang mengikuti perjalanan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an seperti a'immatul arba'ah dan lain-lain walaupun tidak menjadi kekhususan mereka yang menjadi khusus adalah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an karena itu sering kita membaca kitab para ulama qala Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu qala Syekh al bin Taimiyah radhiyallahu an. ya? tapi tidak menjadi khususan, khususan Pertanyaan yang lain, apakah orang-orang munafik yang masuk Islam, yakni menyatakan keislaman sebagaimana firman Allah wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir padahal mereka bukan orang-orang yang beriman orang-orang munafikun menampakkan keislaman menyembunyikan kekufuran pada zaman Nabi ada. Disebut sahabat? Tidak. Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya yang mulia demikian juga yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau jelas mana yang sahabat dan mana yang bukan sahabat yakni yang munafik. Sebagian ahli bid'ah pada zaman kita sekarang ini mencoba yakni para pembela Rafidah mencoba untuk membagi ada sahabat yang benar-benar sahabat jumlahnya sedikit sekali ada yang munafik nah seperti Muawiyah dan lain sebagainya dikatakan bukan sahabat atau ada yang mengatakan dengan kejahilannya sahabat secara bahasa kalau sahabat secara bahasa ya bukan sahabat. Huh? Jelas terperinci mana yang nifak, mana yang bukan. Huh? Huh? bukan sahabat jelas bukan sahabat Zulkhuwaisirah cikal bakal Khawarij bukan sahabat dia menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi SAW menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uh, pertanyaan Salafi selalu mengkelompokkan kepada khawarij terhadap orang-orang yang memberontak kepada pemerintahan yang sah. Padahal pemerintah yang diperangi tidak berhukum dengan hukum Allah. Akan tetapi terhadap Muawiyah bin Abi Sufyan, Salafi tidak memasukkan kepada kelompok Khawarij. Padahal jelas-jelas Muawiyah memerangi pemerintah yang sah yang yang yang berhukum dengan hukum Allah yaitu terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi Salafi berkata Muawiyah berijtihad. Ini jelas jelas penilaian yang tidak konsisten. Kata ustaz tersebut gitu. Ini dia dia dia, dia dengar dari uh, salah seorang ustaz. Ini perkataan batin. Gitu. Seringkali kaum muslimin tertipu dengan ini. Nah, pertama beda antara Muawiyah dengan Khawarij. Khawarij yang memerani Ali, kemudian diperani oleh Ali. Kan yang memerangi Khawarij adalah Ali bin Abi Thalib. Setelah Khawarij bangkit memerangi Ali menumpahkan darah kaum muslimin dan merampas harta kaum muslimin. Nasnya di Bukhari Muslim. Terjadi peperangan besar antara Ali dan Khawarij. Tidak ada seorang pun ahlu sunnah yang mengatakan Muawiyah Khawarij. Kemudian Pernyataan bahwa Muawiyah memerangi Ali salah. Seribu persen. Ini memutarbalikan sejarah fakta yang ada. Muawiyah tidak memerangi Ali. Diperangi oleh Ali. Yang pertama mulai memerangi adalah Ali. Muawiyah bersama penduduk Syam bertahan. Karena diperangi terjadi peperangan. Muawiyah tidak memerangi. Muawiyah tidak mendakwakan dia memberontak kali tidak. Ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam tadi bahwa asar yang sampai kepada kita itu imma kadhib dusta bohong imma kalau sahih telah nukisah telah di apa? Di, di zija ditambah au nukisa au guyra. Telah ditambah atau dikurangi atau dirubah dari bentuk aslinya. Tidak benar. Muawiyah sahabat bukan khawarij. Tidak benar Muawiyah dan penduduk Syam yang pertama kali memerangi Ali. Ali terlebih dahulu memerangi dengan hasil ijtihad beliau. Penduduk Syam bertahan, berijtihad mereka. Karena itu para ulama mengatakan peperangan ini peperangan fitnah. Terjadi kekacauan dan masing-masing berijtihad sesuai dengan ijtihadnya dan menganggap ijtihadnya benar. Walaupun ahlu sunnah mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib akrab lissawab, lebih mendekati kebenaran. Bahkan hampir kita jazmkan bahwa Ali berada di atas kebenaran dan lebih berhak dan seterusnya. Dan Muawiyah bersama para pendukungnya salah dalam ijtihadnya. Tetapi kesalahan ijtihad maghfur. Ya, karena itu waktu terjadi peperangan itu kan kalah pasukan Ali yang menang pasukan Muawiyah sampai salah seorang pemimpin pasukan itu yang berada di pihak Ali mengatakan mereka dibantu dimenangkan dalam peperangan ini karena kita yang mulai memerangi mereka kita yang mulai memerangi mereka jadi Muawiyah tidak mau tidak mau tidak memerangi Ali dia bertahan mempertahankan tidak mau membaiat Ali Muawiyah dan penduduk Syam semuanya yang berada di bawah kekuasaannya dan di dalamnya ada sebagian sahabat dan tabi'in sampai Ali melaksanakan hukum kisas terhadap para pembunuh Utsman karena Muawiyah menuntut darah Utsman karena dia sebagai ibnu ammihi anak dari pamannya yakni saudara sepupu Utsman bin Affan dan dia berhak itu tuntutannya setelah itu dia yang pertama kali membelanya ya begitu jadi nggak ada ulama menganggap itu khawarid ya Sedangkan kelompok-kelompok yang selalu memerangi pemerintah yang sah, pemerintah yang sah, tidak syak lagi dia mereka khawarid. Berdasarkan nas dari Alkitab dan Sunnah. Rupanya dia Ustadz itu mau menutupi kejelekan dan keburukan ahlul bidah uh, pertanyaan lain saya membaca salah satu majalah dari ormas Islam mereka mengatakan bahawa para sahabat ketika Rasulullah SAW hidup apabila ada muskilah mereka segera mendatangi Rasulullah SAW iya betul dan diluruskan nah pemahaman mereka muskilah mereka yang terkadang ada sisa-sisa pemahaman jahiliyah betul saya berikan contoh Abu Dharr pernah mencaci maki seseorang, ibu orang. Kata Nabi sallallahu "Ya Abu Dzar, pada dirimu masih ada sifat jahiliyah." Karena mencaci maki keturunan itu adalah amal atau sifat sifat dan amal jahiliyah dibersihkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertanyaan perkataan Ustaz itu. Setelah Rasulullah SAW wafat, tidak lepas pemahaman dan ijtihad mereka dari sisa-sisa jahiliyah. Nah ini melempar perkataan yang umum untuk sesuatu yang khusus, tidak tafsir. Kita minta kepada ustadz itu yang mana? Ini kan mengkaburkan kaum muslimin yang akan membuat tashkik keraguan di hati kaum muslimin terhadap para sahabat ridwanullah alaihim jami'an lihat perkataannya setelah Rasulullah SAW wafat tidak lepas pemahaman dan ijtihad mereka dari sisa-sisa jahiliyah berarti ada yang mana ada tafsil ada tafsil at-tafsil fit tafsil, fit -tafsil tahsilul hasil eh? hakadha dalam memperinci akan ada buah yang dihasilkan harus tafsil at-tafsil tahsilul hasil tafsil akan menghasilkan sesuatu harus tafsil jangan mujmal seperti itu yang mana kalau kesalahan tentu yang mana? Habis. Masya Allah. Iya. Oh, iya jika mencintai ahli bait Nabi itu dianggap Rafidah maka saya rafid. benar sahih itu benar sahih karena ahlu sunnah adil mereka mencintai para sahabat termasuk para sahabat ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam Syi ada dua kelompok kelompok Rafidah dan kelompok Nawasib Pertama, Rafidah mengkafirkan seluruh para sahabat. Kecuali beberapa orang yang dapat dihitung dengan jari. Dan mereka mengatasnamakan Ahlul Bait yang pada hakikatnya mereka berbohong atas nama Ahlul Bait. padahal ahlul bait berlepas diri dari mereka yang kedua kelompok mereka yang menyerang ahlul bait tawasib kedua-duanya salah walaupun kesalahan Rafidah lebih besar roh Rafidah telah mengkafirkan seluruh para sahabat mereka yang mengkafirkan seluruh para sahabat para ulama mengatakan tidak syak lagi tentang kekufurannya ahlu sunnah tegak dengan ilmu dan keadilan ahli bid'ah tegak dengan kejahilan dan hawa ahlu sunnah memuliakan seluruh para sahabat ahlu sunnah memuliakan ahlul bait dan termasuk ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah istri-istri beliau anehnya rafidah tidak memasukkan istri-istri beliau sebagai ahlul bait. Padahal nas Al-Qur'an yang turun berkaitan dengan ahlul bait adalah istri-istri untuk istri-istri beliau. Ahlu sunnah memasukkan ah, istri-istri beliau ke dalam ahlul bait memuliakan mereka tadi dengan sebab keimanan mereka. dengan sebab uh, kekerabatan mereka kepada Rasulullah SAW dengan sebab persahabatan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup pada zaman Nabi dan beriman kepada Nabi dan mati dalam keimanan yakni bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keempat dengan sebab mereka menyebarkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan mereka sebagai pembela pembela Islam dan terjadi dua kelompok saling serang satu dengan yang lain Rafidah dan Nawasib Ahlus Sunnah di tengah-tengah kedua-duanya disesatkan oleh Ahlus Sunnah dan lebih besar kesesatannya adalah Rafidah kalau Rafidah bukan hanya sesat tapi telah sampai kepada kekufuran karena mereka mengkufurkan uh, seluruh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an penjelasan tentang firqa-firqa sesat itu kerap kali karena ta'lim kita ta'lim sahih Bukhari ini hanya ada dua waktu kita Sabtu yang kemarin dan Sabtu ini untuk membahas ini sekali-sekali ada muhadarah umum seperti ini tapi setiap hari Sabtu itu pengkajian sahih Bukhari dan di sela-sela itu dibahas berbagai permasalahan di antaranya adalah tentang firqa-firqa sesat Mohon penjelasan tentang hadis haud. Ini juga salah satu syubhatnya. sehubungan sabda Nabi itu ashabi, ashabi. Dalam riwayat-riwayat yang lain ummati, ummati. Berarti yang dimaksud sahabat di situ adalah umat beliau. Kan syariat ini tidak mungkin bertentangan antara satu dengan yang lain. Afala yatadabbarun al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi اختلافا kathira Tidakkah mereka mau mentadabburkan Al-Quran Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah Pastilah mereka akan dapati dalam Al-Quran pertentangan yang banyak Ayat-ayat Al-Quran telah menjelaskan secara umum Pujian dan sanjungan kepada para sahabat ridwanullah alaihim jami'an zahiran wa batinan lahir dan batin dipuji para sahabat itu para sahabat tidak hanya lahiriahnya dipuji oleh Allah tetapi juga batinnya hati-hati mereka dipertontonkan oleh Allah di hadapan manusia dikuak apa isi hati mereka Allah tidak singkap apa yang ada dalam hati kita mengerikan kalau disingkap tapi para sahabat disingkap apa yang ada di hati para sahabat itu dari keimanan, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, mentaati Rasulullah, membela agamanya. Allah jelaskan. Kalau kemudian para sahabat itu masuk di hadis haud, tentu akan terjadi tanakut, pertentangan, perlawanan padahal mereka adalah orang yang paling dekat kepada Nabi orang yang paling berhak mendapat syafaat Nabi Alaihi Wasallam. mereka mendampingi Nabi Alaihi Wasallam dunia dan akhirat akan bertentangan dengan firman Allah walladzina محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم jadi sangat jauh sekali Kok hadis haud dibawa kepada para sahabat ridwanullah alaihim jami'an? Akan terjadi kontradiksi antara ayat Al-Quran sesama ayat Al-Quran, ayat Al-Quran dan hadis dan seterusnya. Tidak mungkin syariat saling berlawanan. Berarti hadis haud itu, hadis haud itu yang mutawatir derajatnya bukan untuk para sahabat, tetapi untuk siapa? Mereka yang murtad. Mereka yang murtad. Yang kedua, mereka yang menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka para pengamal bid'ah, para ahli bid'ah, para penganjur bid'ah, para penyuluh bid'ah masuk ke dalam hadis haud. Bukan para sahabat, ini syubhat yang dilemparkan oleh Rafidah ke tengah-tengah kaum muslimin sehingga kaum muslimin yang daif hatinya yang sedikit keimanannya yang uh, belum mengenal tentang para sahabat gampang digoncangkan oleh Rafidah Hah? apa tuh? habis kepada siapa? kalau antum ditanya kepada siapa kalau bukan kepada semua sahabat? Adakah Allah terangkan pengecualian? Tidak. Semuanya. Bagaimana kita membatasi itu khusus Khulafaur Rasyidin? Tidak ada. Tidak ada seorang pun ulama ahlu sunnah membatasi pujian Allah dalam Al-Quran khusus sebagian sahabat, sebagian sahabat tidak masuk. Tidak ada. Semuanya secara umum. Perkataan Ibnu Abbas tadi, dan perkataan Ibnu Umar la tasubbu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena itu diantara keistimewaan dalil atau hujjah tentang kemuliaan dan keutamaan dan kehormatan dan ketinggian para sahabat adalah dalil-dalil dari Alkitab dan Sunnah yang berbicara secara umum terutama ayat-ayat Al-Quran secara umum tidak dikecualikan satupun orang sahabat hanya dalam surat Al-Hadid Allah bedakan antara sahabat yang berperang dan menginfakkan harta sebelum kemenangan kota Mekah atau Sulhul Hudaybiyah, dengan yang sesudahnya. Mereka martabatnya berbeda. Tapi apa kata Allah di akhir ayat? Wa kullu wa'adallahu husna. Masing-masingnya Allah janjikan kebaikan. Ada syubhat lagi di benda antum? Siapa yang punya syubhat hadapkan sekarang kepada saya. Dekat sini, saya nggak dengar kalau jauh. Iya. Yeah. tahkim terjadi untuk islah duduk sini duduk duduk duduk jangan lari antum duduk nah gitu kok habis itu ke belakang duduk nah gitu begitu soal jawab ngadepin mukanya sini gitu. tahkim untuk apa untuk islah terjadi islah terjadi islah maka misahlah ya, terjadi islah setelah uh, uh, peperangan itu uh, terjadi ya. jadi perang itu terjadi jelas gitu. kemudian apa penyebab perangnya kemudian suasana dalam peperangan, kemudian setelah peperangan. Itu semua ada riwayat. Tapi riwayat itu sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam pertama kezib dusta ada yang bohong dibuat oleh orang-orang rafidah yang kedua yang sahih tetapi zida wa nukisa wa ghayyira an wajhihi zida wa nukisa wa ghayyira an wajhihi telah ditambah atau dikurangi atau dirobah dari wajah aslinya ini yang, yang riwayat yang kedua. Berarti telah ada tambahan pengurangan salah. Harus ahli hadis yang meneliti, yang bisa memilah-milahnya. Yang ketiga yang sahih. Kalau kita baca riwayat yang sahih saja, maka pasti kita akan memberikan udur kepada mereka bahwa mereka semuanya ma'zurun, ma'zurun, ma'jurun. Mereka diberi udur dan diberi pahala yang benar ajrani dua pahala yang salah satu pahala sebelum terjadi peperangan bagaimana setelah uh, pas peperangan berkecamuk di dalam peperangan itu setelahnya dan seterusnya itu ada riwayatnya tentu tapi kita akan memilih yang sahih dari awal Sabtu kemarin saya katakan bahwa saya tidak mau memasuki hal itu saya hanya ingin membadakan pembelaan terhadap uh, sahabiyun jalil Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu bersama para sahabat. Barangkali itu. Benarkah kedua orang tua Nabi sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kafir musyrik? Dalil qat'i yang sahih apa agar bisa mengangkat syubhat Syiah yang anggap itu tidak kafir? Hadis riwayat Muslim, riwayat Ahmad Nabi SAW sendiri yang bersabda, kok kita keberatan? Nabi yang anaknya sendiri. Ketika seorang datang kepada Nabi SAW, di mana bapakku? Dijawab oleh Nabi, fin, finnar. Berubah orang itu. Itu kalau kita tanya kepada Nabi, ya Rasulullah di mana ayahku? Finnar, di neraka. Kaget kita. Orang itu kaget. Kalau mau panggil, bapakku dan bapakmu finnar. Hadis sahih riwayat Muslim. Apa keberatan kita? Anaknya sendiri yang bersabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Sami'ana wa ata'na." Kalau dikatakan wah hadis itu tidak sahih, bagaimana? Harus dengan ilmu. Bagaimana antum mengatakan hadis itu tidak sahih? Yang kedua, Nabi SAW meminta izin kepada Allah untuk mendoakan ampunan mohonkan ampun untuk ibunya dilarang oleh Allah kalau ibunya muslimah tentu tidak akan dilarang oleh Allah tapi Nabi SAW minta izin untuk menziarahi kuburnya Allah izinkan mengalir air mata Nabi menangis. Para sahabat pun yang berada di sekelilingnya menangis. Hadis sahih. Riwayat Muslim Ahmad. Harus seseorang itu untuk mengatakan tidak dan iya harus ada pembuktian ilmiah. Itu yang sering saya ulang-ulang di majelis ini. Segala sesuatu harus ada pembuktian ilmiah, harus ada hujahnya. Jangan seperti ahlul kitab, al-yahud wan nasara mengatakan sesuatu hanya dengan khayal, dengan khurafat, dengan kebohongan tanpa pembuktian ilmiah. Wa qalu la jannah illa man kana hudan aw nasara. Kata Allah, mereka berkata, orang Yahudi berkata, orang Nasara berkata, masing-masing berkata mereka, la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau orang Nasara. yakni yang Yahudi berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi. Yang Nasara tidak mau kalah berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Nasara. Apa kata Allah? Tilka amaniyuhum. Omong kosong Amani amaniyuhum kadzib dusta omong kosong bong terus apa lanjutannya kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin berikan bukti burhan burhan itu ilm seperti rafidah muasir yang hidup pada zaman kita sekarang ini merasa keberatan dengan keberadaan Abdullah bin Sabah si pembuat agama Syiah. Mereka mengatakan itu itu fiktif, itu tidak ada, itu khayal, nggak ada wujudnya. Sedikit sekali rasa malu mereka. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Tidak punya rasa malu mereka. Tidak usahlah kita pakai kitab-kitab ahlus sunnah dari zaman ke zaman yang menjelaskan keberadaan Abdullah bin Sabah. Kita pakai saja kitab-kitab syiah yang menjelaskan keberadaan Abdullah bin Sabah. Jadi mereka mengatakan gak mungkin, mustahil Abdullah bin Sabah seorang diri dapat memfitnah dari satu kota ke kota yang lain. Imma orang-orang ini jahil tidak tahu tentang tipu daya Yahudi atau mereka ingin menyembunyikan keyahudiannya ingin menyembunyikan keyahudian mereka walaupun orangnya orang Jakarta. Misalnya, ya itulah. Apa perlu pembuktian ilmiah, perlu pembuktian ilmiah. Bagaimana sikap kita terhadap Rafidah? Rafidah marah. Rafidah bukan Islam. Agama yang berdiri sendiri walaupun atas nama Islam. Rafidah. Tidak boleh kita kita eh, kita uh, belajar kepada Rafidah, mengambil manfaat dari Rafidah dan seterusnya. Bahkan kata ulama tidak boleh kita makan sembelihannya karena dia bukan ahlul kitab. Murtad. Tidak boleh kita nikahkan anak kita kepada atau kaum muslimah kepada rafidah. Tidak boleh kita salat di belakang pembicaraan para ulama menjelaskan tentang mereka yang mengkafirkan Rafidah yang dimaksudnya pengkafir yang mengkafirkan para sahabat yang kira Abu Bakar, Umar, Uthman dan seluruh para sahabat dari Allah alaihi jami'an ini Rafidah ada seorang teman yang beraliran Syiah. Ah, ini banyak tidak boleh berteman dengan yang beraliran Syiah, jangan jauh. Pilih teman ahlu sunnah wal jamaah. Mengatakan bahwa pada haji wada itu Rasulullah SAW menunjuk Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan beliau menjadi khalifah. Ini hadis palsu yang dibuat Syiah. Hadis palsu yang dibuat Syiah. Minta kepada dia isnadnya, siapa perawinya. Sammu lana rijalakum. Sammu lana rijalakum. Sebutkan kepada kami rijal kamu. Hadis palsu. Tidak pernah Rasulullah SAW menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pengganti beliau. Tahu Syiah telah membuat hadis-hadis palsu tentang Ali dan yang berkaitan dengannya tentang Ahlul Bait kurang lebih sebanyak 300 ribu hadis. Mereka buat hadis palsu kata Rasulullah SAW bersabda Apabila eh, kamu melihat Muawiyah berdiri di atas mimbarku Faktuluhu, bunuhlah dia Wow, oh, hadis palsu Hadis palsu Kemudian datang lagi hadis palsu Bahawa uh, Rasulullah SAW melaknat Muawiyah Al-La'in Ibn Al-La'in orang yang terlaknat, anak orang yang terlaknat. Ini hadis palsu. Bahkan la aslahu. Sementara orang-orang jahil pun membuat hadis-hadis palsu tentang keutamaan Muawiyah. Ditolak juga oleh ahlu sunnah. Karena ahlu sunnah tegak dengan keadilan, dengan ilmu dan keadilan. <coughs> Bagaimana sikap jamaah ahlu sunnah menghadapi cacian kelompok-kelompok yang mencaci maki para sahabat-sahabat Rasulullah SAW khususnya kaum syiah rafidah karena hal ini sudah uh, umat amat menyinggung keimanan umat Islam tolong penjelasan ini penjelasan saya tadi Harus dijelaskan Rafidah. Tidak boleh duduk bersamanya, tidak boleh mendengarkannya. Tidak boleh berteman dan bersahabat dengannya, tidak boleh membaca kitab-kitabnya kecuali ahli ilmu atau para pelajar ilmiah yang ingin membongkar kesesatan mereka. Memang ya, luar biasa sekarang ini orang caci maki Abu Bakar, Umar, Uthman Allahu Akbar Rafidah di negeri kita ini Pertanyaan tentang makna Al-Faruq Al-Faruq apa? Pembeda antara yang hak dengan yang batin Apakah ada riwayat Nabi SAW yang mengisyaratkan akan datangnya Syiah? Bagaimana Nabi SAW mengisyaratkan akan datangnya kaum Khawarij di masa yang akan datang? Seluruh firqah sesat yang akan datang telah diisyaratkan, bukan diisyaratkan, ditegaskan oleh Nabi SAW akan kedatangannya. Baik yang masing berada dalam Islam maupun yang telah keluar dari Islam. Di dalam begitu banyak hadis-hadis beliau sahih pertama hadis tentang dajjalun nanti pada akhir zaman akan banyak dajjalun selain yang satu orang nanti pada akhir zaman dajjalun mereka para pendusta agama mengatasnamakan agama ini para tokoh-tokoh agama ini pendusta pendusta agama tapi atas nama agama Allah yang kamu dan bapak kamu tidak pernah mendengarnya sekarang kita dengar bapak kita dengar kita dengar orang mencaci mengkafirkan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an membuat ajaran-ajaran yang luar biasa yang bukan Islam sama sekali Nah, termasuk ini tokoh-tokoh Rafidah, para dajjalnya. Huh? Kemudian hadis yang mana lagi? Hadis iftirakul ummah. Perpecahan umat ini. Ini yang masih berada dalam Islam. Kemudian hadis yang mana lagi? Hadis Hudzaifah. Du'atun ala abwabi jahannam para dai yang berada di pintu-pintu jahanam para ulama menafsirkan apa ada yang mati ini khawarij ini paham sekulerisme, ini paham pluralisme penyebar-penyebar paham-paham sesat termasuk di dalam rafidah dan hadis-hadis yang lain yang begitu banyak. Tapi yang disebut namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya ada tiga firqah firqah yang pertama ahlu sunnah wal jamaah ma'ana alaihi wa ashabi al firqah an najiyah firqah yang kedua khawarij firqah yang ketiga qadariyah Ustadz karena para sahabat tidak maksum bisa tidak kita ambil hikmah dari pertikaian dan peperangan di antara sahabat sebagai ibrah untuk tidak terjadi lagi bagi umat di masa mendatang. Eh, bahkan telah terjadi lebih dahsyat dari apa yang terjadi pada sahabat. Kalau sahabat sudah tidak maksum, lebih lagi kita lebih tidak maksum lagi pertama kita harus mengikuti manhaj para sahabat bukan harus mengikuti fitnah peperangan tidak peperangan yang terjadi di antara para sahabat memecah belah mereka dalam manhaj atau tidak memecah belah mereka dalam manhaj dan akidah atau tidak? Tidak. Peperangan yang terjadi selanjutnya perselisih bahkan belum sampai perang di antara kita sudah memecah belah manhaj dan akidah. Para sahabat manhaj dan akidahnya, manhaj dan akidahnya tidak berpecah belah. Ini keutamaan para sahabat. Apakah Ali menuduh Muawiyah kafir? Tidak. Sesat? Tidak. Fasik? Tidak. Kapan Ali pernah mengatakan Muawiyah fasik? Bahkan ikhwan kita berbeda dengan kita. Para sahabat radhiyallahu anhum jami'an orang-orang mulia pernah apalagi Muawiyah tentu lebih tidak berani lagi tidak mungkin mengatakan Ali sesat apalagi sampai mengkafirkan bahkan dengan tegas ketika Abu Muslim Al-Khawlani dan kawan-kawannya datang kepada Muawiyah kenapa engkau perangi laki-laki ini bukankah dia lebih utama darimu dia lebih berhak dan dan dan dan seterusnya Muawiyah mengeluarkan alasannya kamu tahu bahwa Utsman mati mazlum dan saya anak pamannya. Akhirnya Abu Muslim dan kawan setuju sepakat. Saya tahu bahwa dia lebih utama, dia lebih berhak dan lain sebagainya. Bahkan ketika Ali wafat menangis Muawiyah. Menangis Muawiyah. Lihat para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Bersatu dalam manhaj dan akidah hatta sampai terjadi pertumpahan darah tidak pecah Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kepada beliau kepada kita bahwa umat ini akan bercerai-berai berpecah belah menjadi 73 firqah 72 terancam nar dan satu dijanjikan jannah ma'ana alaihi wa ashabi Waktu terjadi fitnah itu tidak keluar dari sahabat saling menyesatkan satu dengan yang lain. Apalagi saling memfasikkan, mengkafirkan, apalagi saling mengkafirkan satu dengan yang lain. Fasik tidak. Tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan salah satunya fasik, tidak. Semuanya berada di dalam ijtihad mereka, di dalam kebaikan. Semuanya berada di dalam zon mereka, sangka mereka bahwa mereka berada di atas kebenaran walaupun sebagiannya salah misalnya ya. jadi para sahabat sampai berperang saja peperangan yang terjadi antara mereka tidak saling mengkafirkan satu dengan yang lain Berarti kita harus mengikuti manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ini ibrah yang kita ambil. Kalau tidak mengambil ibrah ini, pelajaran ini, kita lihat, kita saksikan belum berperang. Sudah saling menyesatkan. Karena keluar dari manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Semuanya wajib mengikuti manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kembali lagi pertanyaan. Orang-orang Syiah mengatakan bahwa Syiah dengan Ahlus Sunnah sama karena Ahlus Sunnah juga menggunakan rawi-rawi Orang-orang Syiah mengatakan bahwa Syiah dengan Ahlu Sunnah sama karena Ahlu Sunnah juga menggunakan rawi-rawi Syiah di kitab-kitab Ahlu Sunnah seperti Sahih Bukhari, Muslim dan lain-lain. Mohon penjelasan. Ini perkataan orang Syiah kalau tidak salah dinukil oleh penanya seolah-olah kitab-kitab Ahlu Sunnah dipenuhi oleh rawi-rawi Syiah. <laughs> Dia tidak baca apa? Hah? La haula quwata illa billah. Memang ada tapi bisa dihitung dengan jari. Dan itu pun setelah memenuhi persyaratan yang sangat-sangat ketat. Hanya beberapa di antaranya. Selama mereka thiqah diterima oleh ahlu sunnah dalam pembicaraan dalam dalam ilmu mustalahul hadis ada pembicaraan tentang riwayat riwayat ahlul bidah riwayat ahli bid'ah bagaimana kalau ahli bid'ah meriwayatkan hadis diterima atau tidak itu pembicaraan eh, tersendiri ini penanya dan kaum muslimin dikelabui oleh orang-orang syiah sekarang ini di Jakarta di Indonesia ini ada yang menempuh cara mengatakan bahwa syiah ahlu sunnah sama untuk mengajak orang-orang uh, kaum muslimin ke dalam syiah caranya beragam berbeda-beda ya uh, ada seorang ustadz mengatakan membahas tentang firqah sesat dalam Islam adalah buang-buang waktu dan dapat mengeraskan hati. Apakah benar perkataan ini? Benar gak? Tidak ya, benar. Ini perkataan syaitoniyah. Syaitan mewahyukan kepada orang ini yang disebut sebagai ustaz suruh orang-orang jangan berbicara tentang firqah karena yang membuat firqah adalah syayatin mana dalilnya wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi Allah katakan wa anna hadza sirati mustaqiman. Inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu. Ikutilah jalan yang lurus itu. Wala tattabi'us subul. Jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang banyak fatafarraqa bikum an sabili. Pasti kamu akan bercerai-berai dari jalan Allah. Hadis ayat yang mulia ini langsung ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membuat beberapa garis uh, garis lurus ke depan satu garis lurus ke depan kemudian beberapa garis ke sebelah kanan ke sebelah kiri ketika beliau membuat garis lurus ke depan beliau mengatakan hadza sabirullah mustaqiman ini jalan Allah yang lurus ketika beliau membuat berbagai macam jalan garis-garis ke sebelah kanan dan kiri beliau mengatakan hadhihi subulun mutafarriqatun ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi ini adalah subul jalan-jalan mutafarriqah yang bermacam-macam ala kulli sabilin minha atas setiap jalan dari jalan-jalan tersebut syaitanun ada seorang syaitan yad'u ilaihi yang mengajak ke arahnya karena itu syaitan mewahyukan jangan bicara firqah karena akan mengeraskan hati kamu. Maka orang ini sebagai perantara syaitan menyampaikan kepada orang lain. Kalau orang itu terpengaruh dia akan menyampaikan lagi. Jangan tutup rapat-rapat pembicaraan syaitan. Sama seperti seseorang pernah menasehati saya. Saya terima. Ustaz, Jangan sebut bid'ah. Ini syaitan wahyu. Yang sebut bid'ah bukan saya. Siapa? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Syaitan tidak suka karena pembuat bid'ah adalah syaitan. Sebagaimana syaitan pembuat maksiat menganjurkan manusia mengerjakan maksiat menganjurkan manusia mengerjakan kejahatan menganjurkan manusia mengerjakan bid'ah dengan menyingkap firqah-firqah sesat maka diketahui mana yang ahlu sunnah kalau seseorang tidak tahu kejahatan hanya tahu kebaikan maka dikhawatirkan dia akan terjerumus ke dalam kejahatan. Ustadz bagaimana dengan tuduhan Muawiyah yang mengangkat Yazid anaknya untuk menjadi khalifah yang mana hal ini tidak ada uh, sunnahnya di dalam Islam apa yang tidak ada sunnahnya dalam Islam apa yang tidak ada sunnahnya dalam Islam apakah khalifah menunjuk penggantinya itu tidak ada sunnahnya dalam Islam apa itu tidak boleh bagaimana dengan Abu Bakar Siddiq yang langsung menunjuk Umar bin Khattab Apakah tidak boleh seorang ayah menggantikan anaknya? Baik ditunjuk oleh ayahnya atau oleh orang lain sebagai pengganti ayahnya. Adakah para sahabat menentangnya? Tidak. Bagaimana dengan Hasan bin Ali yang menggantikan bapaknya? Kok Syiah menutup mata dari situ? Hasan bin Ali menggantikan Ali bin Abi Thalib ayahnya walaupun tidak ditunjuk langsung oleh Ali karena Ali dibunuh matinya ini syubhat yang dilemparkan Rafidah tapi Rafidah tidak hanya membicara ini dia mengkafirkan sudah nah orang-orang yang fi kulubihim marad yang hidup pada zaman kita ini yang mengatakan bahawa pembahasan kita, kita ini mengkaji tentang sahabat dalam dalam rangka naqdul ilmi kritikan ilmiah yang pada hakikatnya adalah celaan dan cacian maki mencaci maki para sahabat ridwanullah alaihim jami'an bukan naqdul ilmi apa salah Muawiyah menunjuk itu Kalau benar salah tentu telah ditegur oleh para sahabat dan tabi'in. Bahkan ini sebuah siasah yang sangat cerdas dan bagus sekali untuk memelihara persatuan kaum muslimin. Taruh, kalau itu dianggap salah, apakah menghilangkan keimanan Muawiyah? Taruhlah itu salah. Tapi kita ikuti ia salah. Apakah kesalahan itu menyebabkan Muawiyah keluar dari keimanan? Murtad, kufur, salah. Sahabat juga manusia. Akhirnya tunggu apa jawaban mereka. Hmm. Kalau kita ikuti mereka, taib, baik, salah Muawiyah misalnya. Mengangkat Yazid sebagai khalifah, kesalahannya. Terus bagaimana? Ah, bingung dia. Kalau Syiah eh, Rafidah gampang, kafir, jelas. Tapi bancinya Rafidah. Bancinya Rafidah, muqannas nih. Bancinya Rafidah. Orang-orang yang hidup di zaman kita ini dengan alasan dia tidak mengkafirkan para sahabat, tidak mencaci maki Abu Bakar dan Umar, tapi mereka ingin mengadakan kritikan ilmiah jadi bahasa cacian bahasa tuduhan bahasa fitnahan dirubah dengan nakdul ilmi kritikan ilmiah lihatlah Muawiyah telah membentuk sebuah kerajaan dijawab oleh halus sunnah Nabi SAW yang bersabda apa kata Nabi setelah khilafah nubuah setelah khilafah nubuah khilafah kenabian yang empat orang itu sesudah itu apa al-mulk maka Muawiyah adalah raja pertama dalam Islam dan sebaik-baik raja kaum muslimin. Dia membuat kerajaan menunjuk anaknya. Salah itu? Salah. Taib, salah. Enggak apa-apa. Terus bagaimana? Kita apakan Muawiyah? Mau kita letakkan di mana? Apakah dengan kesalahan itu dia keluar dari Islam? dia fasik, dia sesat. Tidak ada seorang pun ahlus sunnah yang berkata itu sepanjang 15 abad. Baru anak-anak kemarin sore berkata seperti itu. Orang-orang yang hidup di abad kita ini hanya beberapa gelintir orang yang beragama dengan cara agama kaum zindiq yang Allah katakan di hati-hati mereka fi qulubihim marad ada penyakit dari nifaq mereka yang demikian cintanya kepada orang-orang kufar memuji-muji orang kufar ajib orang-orang ini dia mencela kesalahan yang sangat-sangat kecil dari sebagian sahabat tapi dia menutup mata dari kekufuran dan kemunafikan seperti madhab batiniyah nusairiyah Ismailiyah, Karamitah dan lain-lain. Iya. -lain. -lain. Ya. fitrati ahlul bait. Kalau itu dipahami sebagai ahlul bait, ahlul bait dengan keimanan, dengan pembelaan dia kepada agama. Seperti Ali bin Abi Thalib, seperti Hasan, Husain dan lain-lain ahlul bait dari para tabi'in. Mereka sab terdepan dalam Islam. Iya. Kalau mereka kan mereka dakwahnya apa? Sunnah. Mereka dakwah sunnah seperti Ali bin Abi Thalib, Hasan, Hussein dan lain sebagainya. Itu kalau kita terjemahkan itrah dengan makna ahlul bait. Tapi ahlu sunnah kan mempunyai terjemahan lain. Jadi hadis itu pertama dari jurusan kritikan ilmiah sah sahabat tidak. Sebagian ulama mendaifkan, sebagian ulama mensahkan. Yang kedua makna itrah di situ. Karena itrah di situ ahlul bait maka kita berpegang dengan perjalanan mereka ya sunnah. Tidak boleh. Kan tadi sudah saya tidak masuk. Kan tadi ada saya menjelaskan tadi kenapa kita memuliakan ahlul bait memelihara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama karena keimanan mereka Abu Lahab masuk tidak enggak masuk dia ahlul bait dia keluarga nabi tidak keluarga nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua karena persahabatan mereka mereka sebagai sahabat yang eh, ketiga karena mereka penyebar sunnah dan pembela agama Allah Taala. Andai kata mereka kufur, tidak boleh kita mencintainya, bahkan kita marah. Andai kata mereka penyebar bid'ah, tidak boleh kita mengikutinya. Tapi kalau mereka penyebar sunnah, dakwah sunnah, maka mereka imam yang diikuti. Tidak juga disalahpahami bahwa hadis itu mengatakan bahwa Ali lah yang lebih berhak menjadi khalifah dari Abu Bakar. Ini sesat lagi. Tidak benar. Paham? Hah? Hah? Ya, mereka mempergunakan sesuatu yang dengan cara-cara yang salah. Habis pertanyaan di sini. Habis. apalagi subhatnya siapa yang punya subhat ungkapkan atau subhat dari orang lain antum dapat tentu antum di sini semuanya ahlus sunnah wal jamaah alhamdulillah insyaallah taala ya awas awas ngalingin kalingin kamera sini sini sini, sini. aduh ya uh -uh. oh ada di situ ya apa nggak ada di situ. Oh, ini kali ya. Ini kali. Apa aja? Apa apa? Uh -uh. Uh nggak ada sini, nggak ada. Bacain aja, bacain. Ya sudah, apa pertanyaannya? Pertanyaannya apa maksudnya? Oh ini, ini, ini, ini. Ya, ya, ya. Bihar Anwar Kitab Syiah. Semua kitab Syiah ini kitab kesesatan, pencaci makian terhadap para sahabat. Jangan dibaca. Iya. Katakan kepada sahabat antum, Syiah bukan dinul Islam dinu syiah tidak ada hubungan keagamaan antara ana dengan antum titik sudah tidak usah BBM BBM huh? Nah, ah, iya dia antum umpan yang empuk barangkali lawan lawan lagi Hah? Iya, lawan di sini maksudnya dengan hujjah. Hujjah. Iya. Rafidah. Kitab-kitab ini mencaci maki para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Tadi kan saya sudah bacakan itu di sebagian kitab mereka. <laughs> ya? Apa lagi? Iya. Kalau jual beli boleh ya? Kalau memudaratkan agama antum, jangan. Kalau memudaratkan agama antum, jangan. Kalau dengan jual beli itu membantu dakwah mereka yang sedang gencar di Indonesia ini, Jangan. Yang Rafidah. Yang Rafidah. ada beberapa orang atau kebanyakan dari kaum muslimin itu hanya terbenam dalam taklid buta ikut-ikutan ini perlu dinasehati diajarkan diberikan pelajaran yang baik diberikan kitab-kitab ahlu sunnah Mesti antum dikasih kitab itu eh? Biharul Anwar ya. Kan itu berjilid banyaknya uh -uh. Berjilid itu banyaknya ya. antum kasih kita ahlu sunnah mudah-mudahan Allah memberikan hidayah karena hidayah Allah luas sekali karena syiah memulai dakwahnya sejak terjadi revolusi Iran mulai masuk ke negeri kita ini. Saya sudah tulis sini sejarah perkembangan apa perjalanan uh, Syiah di Indonesia di majalah Al Muslimun di majalah As Sunnah di majalah As Sunnah apalagi subhatnya siapa? Ya, tunggu tunggu. Sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tentang syubhat LDII. LDII. Oh, lain lagi pembicaraan kita. Syiah aja. Syiah, Syiah dulu. Yang saya mau tanyaan uh, eh, tentang Syiah Dulu saya pernah ditanya sama dosen. Kalau LDI kan sudah jelas itu sesat, masuk ke dalam kelompok kawarit kan. Ya, kalau yang dari Syiah dulu saya pernah diskusi dengan dosen saya. dosen saya bertanya, e, kenapa di ahlu sunnah katanya e, pembunuh pembunuh e, ya Allah, pembunuh Hussein itu tidak dikisos. Ustaz, mohon penerangannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yaitu kesalahan kesalahan pertama sudah pernah saya bahas di sini ada PCD saya dengan judul peristiwa Karbala antum bisa dengarkan di situ pertama bahwa Yazid bin Muawiyah tidak pernah memerintahkan untuk membunuh Husain dengan kesepakatan ahli ilmu kemudian terjadi pembunuhan yang diperintah oleh Yazid adalah untuk mencegah Hussein masuk ke uh, Syam ya, ya, Syam bersama penduduk Irak yang kemudian dia ditinggalkan oleh penduduk Irak itu itu perintahnya kemudian terjadi sempat terjadi pembunuhan Hussein karena peperangan terjadi di medan perang terjadi di medan perang itu apakah dalam peperangan ada hukum kisos tanya ustadznya ya kedua tapi itu salah satu kesalahan. Misalnya Yazid itu bersalah, nggak apa-apa. Ahlu sunnah tidak mensucikan Yazid. Salah. Kalau salah dikatakan salah. Kenapa? Kenapa kesalahan Yazid ditimpahkan kepada ahlu sunnah? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Contoh, Muhammad bin Abi Bakar. Abu Bakar Siddiq sangat menghormati Uthman tidak? sangat menghormati Utsman tidak pegang tidak pernah pegang jenggot Us, eh, Usman, ditarik begini Enggak. tapi anaknya turut dalam pembunuhan Utsman Muhammad bin Abi Bakar apakah dengan sebab itu orang kepada Abu Bakar apakah dengan sebab kesalahan Yazid salah Muawiyah salah ahlu sunnah contoh yang kedua Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu salah seorang dari sepuluh orang yang dijamin masuk surga tapi anaknya pembuat fitnah Umar bin Sa'ad sehingga ketika anaknya itu datang menemui dia yang lagi Eh, menyiapkan kendaraannya, ontaknya. Saat berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pengendara ini. Anaknya, anaknya justru memberikan semangat kepada saat untuk menjadi khalifah. Kenapa kamu masih berada di hewan memperbaiki ontamu tidak lihat manusia berselisih engkau yang paling berhak menjadi hmm. Apakah dengan sebab itu orang salahkan Sa'ad bin Abi Waqqas? Ya. Kalau itu kesalahan Yazid, kenapa Muawiyah disalahkan apalagi ahlu sunnah? Kalau itu kesalahan panglimanya Yazid, kenapa Yazid disalahkan? Ini adalah cara-cara Rafidah. Karena memang usulnya kontradiksi antara satu dengan yang lain. Ajib Rafidah. Rafidah sangat memuliakan anaknya Abu Bakar yang satu Muhammad itu. Karena berpihak ke Ali. Memusuhi Utsman waktu itu. Bahkan salah satu yang turut dalam pembunuhan Utsman. Bahkan dia yang memegang janggutnya Utsman dan menariknya ini. Sehingga Utsman mengatakan ayahmu saja tidak pernah melakukan ini kepadaku. Ah, dia kaget. Ada yang katakan dia tobat dengan anaknya. Sementara Rafidah mengkafirkan ayahnya. Berarti kalau Rafidah memuliakan seseorang dengan sebab nasab, kan Rafidah memuliakan seseorang dengan sebab nasab. Ahlu sunnah tidak. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling takwa di antara kamu, paling mulia di sisi Allah, yang paling takwa di antara kamu kalau Rafidah memuliakan seorang karena nasabnya, ini Ahlul Bait dan lain sebagainya, maka nasabnya Muhammad bin Abi Bakar buruk. Karena anaknya Abu Bakar. Abu Bakar menurut Rafidah kafir. Kok dia memuliakan Muhammad? Tenakut tidak? Tenakut. Kontradiksi. Ahlus Sunnah adil. Pembunuhan Hussein mazlum Hussein terbunuh mazlum Salah yang membunuh disalahkan tapi jangan sebab kesalahan satu orang ahlu sunnah disalahkan masuk masuk sampai di sini ikhwan untuk dua Sabtu ke depan libur masuk Sabtu kedua di bulan Oktober eh? November. Sabtu kedua di bulan November dan kembali pelajaran seperti biasa kembali pelajaran seperti biasa saya ulang dua Sabtu ke depan libur dua. karena Sabtu depan mungkin masih ayam mutasyrik ayam mutasyrik kata Nabi SAW ayam muaklin musyurbin hari-hari makan dan minum ya, kemudian Sabtu satu lagi saya harus safar ke tempat dan daerah untuk dakwah Sabtu satu lagi baru masuk insya Allah Sabtu kedua ya insya Allah Sabtu kedua kalau nggak salah Sabtu kedua di bulan November Hah? Besok di Depok nggak ada karena masjidnya mau dipakai oleh